Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina la qalu lan nu'mina hatta nu'ta mislama utiya rusulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Sayusibul ladzina ajramu sagharun 'inda Allahi wa 'adzabun sadidun bima kanu yamkurun. Wa idza ja'at lan ing nane kane teko ing kufar memiliki ahli Mekah tadi saya zaman itu penduduk Mekah ayatun apa ayat ayat ala sidin nabi yang atasnya benar kaji nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mongko padha ngucap sapa kufar atau komentar sapa kufar lanuk nu'mina orang bakal iman kita bihi kelawan ikilah maja aminal ayat bihi kelawan maja aminal ayat hatta nutasi goden paringi kita atau diberi ngerti kita atau dikai kita misalnya pada perkara utia kang den paringi sapa Rasulullah boro-boro utusane Allah minar risalati sangking utusan wa wahilan wahyi ilaina maring kita hatta nutasi misalnya utia Rasulullah Di anna krono saat temen kita aksarul wakil apa nih malan dunia nih wa akbaru lan luwih tuwa apane sinan apane umure Qala dawu sapa wa taala Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata Allahu ta'ala a'lamu dat sing luwih pirsa ta dat ingkang pirsa haitsu yaj'alu Sikirane gawe sapa wa taala risalatihi atau risalatahu ing putusane Allah Kira kita no haitsu yaj'alu risalata berarti mufrad risalata ing utusan Allah Nah, kira jamak berarti nama Allah ya Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalati ing boro-boro urusan Allah bil jam'i lan jamak oleh frodi lan Wahai Wa haitsu ta haitsu maf'ulun baik maf'ul bali fi'lan maring fi'il dala kang munjuna ali ngatasi fi'il apa alamu lafat alam. Ay alam tegese pirsa sapa wa ta'ala al-maudi tempat as layak liwat iha maring letakno risalah fi dalam maudi. Fayadauha mengkongretana sapa wa ta'ala ha ing risalah Rawaha ula te mengkono-kono kufar iku lai surah sapa kufar iku ahlani ku layak laha lir risalah Imam Suyuti orang wahdini daya taman buladina ladina Sayusi bu bakal mekenani alladina mengake ajramu kang dosa sapa ladina Bikoli iklan pengucapan ladina ajramu dalika mengkono-mengkono pengucapan apa sohorun apa kehinaan sing kehinaan mau inda wahi sangking Allah atau kehinaan sing nganggu ukuran Allah buatan kehinaan cara manusia dan rati salah yang mana nih nopo imam maksudnya tafsir jalalan muni inda wah ini mereka ini kok ngeten rodok salah rodok salah makna ini ngeten Eh, ya ini kira untuk salah ini saya tidak akan iman kepada Muhammad sehingga kita diberi sesuatu yang sama dengan yang diberikan pada Rasulullah. Mana nih? Mana nih? mereka ingin jadi nabi kayak Muhammad atau Muhammad harus memenuhi kriteria sing didapatkan para rusul-rusul yang dulu kayak imam kayak imam Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Makanya Quran itu salah, tapi nak tafsir itu salah. Nah, gue mesti salah gitu, jadi nak tafsir itu kemungkinan salah. Nah, gue mesti salah. Makanya kan di antara wasiat Mbah Mun zaman dulu tuh seneng sinau tafsir. Saya kira sinau sufi Iku jadi bangun ini pion niku. Maca tafsir mari goblok deh. Maksudnya nak ramoto tambah goblok. Tapi <laughs> maca ya mari goblok. Karena tadi misalnya ja'at hum kan ditafsir ahla makan. Padahal kan gum itu siapa saja nama. Siapa saja. Eh, justru ditafsir ahla makan itu ada penyempitan kan karena dari umum menjadi khusus. Tapi Imam Suyuti juga agak salah karena beliau melihat kontak itu zaman itu ahli Mekah. Ahli Mekah, tapi juga nggak bisa dibenarkan 100%. Cara pulau ketemu lah ya tak protes. karena al ibro itu berumur di Melainkan mufasir itu memang pilihan apa saja itu pasti ono salah. Tapi salah sing songkong ngerti. Orang salah mereka bentuk. Kayak pulau kan mesti orang salah. Misalnya pulau nemu tamu ya orang salah. Mesti kurang mutola. Gambar medut tamu. Tamu ini kalau salah orang kurang salah, orang salah. Ya, ya. Tapi misalnya nolak tamu ya orang salah, orang tamu kok ditolak. Nompo ya orang salah, mari ramu tolak. Murid itu gak dipilihan, kenapa? Kecuali tamu sing mujma alaih barokai. <laughs> ya, misalnya kalau kasepuan terus Yuria Nabi terus wong soleh atau ke fakir sabar wali itu baru kali terus fakir jadi jajah perkorot, perkara atau bodoh jadi jajah alim alama terus kasus kan maksud saya gini ya saya ulang lagi ya makna ini ono salah ya tapi salah yang enggak punya pilihan ya, itu tadi saya kira enggak beda maksudnya wong kafir itu kita tidak iman kecuali kita diberi sesuatu yang kayak Rasulullah. Maksudnya mereka sendiri yang ingin jadi nabi atau Muhammad dituntut seperti punya mukjizat yang dipunyai para rasul sebelumnya. Nah, dulu tren-trennya tren-trennya ayat Quran itu bener makna yang kedua. Mereka itu ingin Muhammad duwe tongkat sakti koyo Musa. Mereka Muhammad Dewi mujizat koyo Nabi Isa. Nah, delok pola-pola umum seperti itu. Dan Imam Suwiti milih gak ngono. Memang mereka itu orang yang angkuh. Walid bin Muhiro itu karena merasa lebih tua, lebih senior. Bodoh-bodoh jadi nabi pantas ya aku matra kue wong tua aku. Kayak kue lo kan gagah berkasa. Waduh bodoh suka pantas ya aku. Iku goblok ras sekolah kok suka. <laughs> Kalau kue tahu mondok suwi ra dadi kiai, nong ra tahu mondok jadi Yeah. Akhirnya kasut pantas aku jadi iya. kiai, aku tahu mondok. Kayak kayak ngono, kan campur kasut campur profesional. kasutnya mergo ini mondok suwi ra dadi kiai, kono ra tau mondok dadi mubalek kon. profesional ya nyatane yo pinter gue, cara ki ngrungokno kan yo ketara itu tenan. Kowe tau ngaji muen ngrungokno wong ora tau ngaji. Ngaji kan yo goblok tenan. Wah, aku tak dulu kon ngomong ngono. Tapi kono sing payu. Payu. Lah kowe iku profesional apa kasut? Jalan takon. Apa kombinasi? Kombinasi. Oke milan di makna satu wa dua tak bedek. Kira agak tau mikir kok. Menjadi ramu fasir. Mereka itu nentang Nabi karena Nabi Muhammad nggak punya mukjizat kayak Nabi Musa, atau mereka sendiri merasa lebih layak timbang Nabi Muhammad. Maksudnya hatta nukta Mislama utia Rasulullah Milih di Satu atau dua? Kosong satu, kosong dua? Dua <laughs> Dua wes Dua wes kawah gitu Milih Dua Satu Launa ujam Jadi Milih di Ya jadi yes, rasa milih milih saudara raisa Tapi yang jelas maksudnya milih kita ingin yang layak jadi rasul itu kita. Mulanya dekne nganggo takfir li anna aksaru malan wa aksaru wa aksaru sinan. Jadi maksudnya sudah milih satu partai dan cara beliau memang mereka itu tidak akan iman kecuali mereka juga jadi rasul. Jadi kemudian Muhammad itu jadi rasul apalagi kita yang lebih aksaru malan wakbar sinna Tapi nanti lo pola-pola ayat-ayat yang lain itu benar tafsir lain yang mengatakan mereka itu menuntut Nabi Muhammad kayak Nabi Isa, Nabi Musa dan sebagainya. Makanya laula utia sama utia Musa. Jadi atau memang mereka wong wong kurang ajar tenan. Nuntut A, ya nuntut B, nuntut C. Pokoknya kabeh dituntut. Wajan. Itu lebih umum apa? Hanya Nabi Muhammad juga dituntut koyok Nabi Musa, dua mukjizat tongkat. Mereka juga nuntut Nabi Muhammad, nah, Nabi Nabi ya Nabi, jadi terus jadi kafir dituntut no. Nah, nang ngono ya ya bener kafir, no. Kayak lagi. Terus Allah a'lamu khairu yaj'alu nama risalah. Nah, nah ini niku bener Imam Syukri. Karena mereka memperbandingkan dengan mereka lebih tua, lebih punya harta, Allah jawab, eh, aku luwe roh, sing pantas jadi rasul itu ibu, sopo. orang kayak rai-raimu, misalnya senak jantol luwe suka, luwe tua, tapi gak layak jadi nabi. Nabi. Nah, delok jawab Allah, Allahu alamu khairan. Tapi ya doa makna yang pertama juga sah. Misalnya gini, Allah hentikan gini. Lo Musa tak kei tongkat mergo aku roh irani. Isa tak kei ihyaul mauta mergo aku roh irani. Aku luwe ngerti ngakei rasul apa? Oh ya misalnya wali songo di kan i jaduk, jaduk terus macam-macam. Misalnya kepeksa main bonang i iya, orang nganti dari anu ngibing koyo gue. Lah saiki gue ngalah-alat musik macam ya rotok. Iya ngibing ya fasek tenan musik. Dhisik cara sunan bonang main bonang kemungkinannya kan 100% dakwah tenang. Nah saya misalnya main musik, misalnya kayak gitaran. Iku bukti fase apa bukti dakwah? Misalnya kue loh, aku rabakas wong liya. Aku rabakas wong liya, aku mari dosa bakas. Pak ceritanya wali-wali kan kadang dekati wong wedok terus dakwah jadi iman. Secara kue ngelakoni ngono dulu. Jadi iya ngono, jadi di Allah itu pirsa Rasul di eranya itu dikasih apa sing ukurannya ya Allah sendiri yang bersa. Jadi fa'u tiya Musa misalnya so tongkat, wa'u tiya Isa ihya al mauta misalnya. Terus wa'u tiya Muhammad mubala kotal Quran. Itu isoai ya maknanya Allah alamu. Nah, kula wis setuju sing makna umum makanya kan napa. Mangke kok itu eh, Al-Qur'an hamal diwujud jadi Quran itu hamal mana ini ada kemungkinan sekian makna diwujudin juga ada sekian apa eh, wajah atau sekian pandangan terus memang nggak boleh kita kita memaksa Quran jadi satu makna karena Quran akan ngawal kita ila yaumil ya. ya makanya maknanya tetap umum nopo hmm. misalnya awas kena rafam tusuk gede rafam lakot kholat nal insana fi manusia tak ciptakan fika bagian ing dalam repot terus gue kebetulan fakir kere rade duwe rapayu rabi utang jatuh tempo kredit jatuh tempo mana nih fika bagian yo ya, yo semoniku repot semoniku terus gue delok aku misalnya delok uang mapan Stay di duwe rade kasus di santri aja <laughs> Repotnya yang minta rokok yo repot ngawal. <laughs> Jadi kok fika bagian yang ngerti-ngerti di mana sih? Enggak misalnya Tuhan balik terkenal duit akhir apa tuh? Ngapain wae ora wani ngono lho. Dadi tetep <laughs> tetep ae apa? Nah, akhirnya makna kabet apa jajan? Umum. Ing dalem repot. Kere diutang jatuh tempo kredit. Jatuh tempo ditagih uang iku ya. Wong balik ngono Tuhan romong ayu terus duit kan? Apa wae ora ini? Itu jadi Iku jenenge Repot. Ayo jajal. Terus gue jalalan ngalung itu kepen paham sebelir paham gue ya. Nah terus mufasir itu kebetulan mau melarat nyontok orang kabut kan melarat. Melarat. Lane Quran ini usah dijak terbata. mau ngomong ngendikan fika batin ing dalam repo. Lah wong terus maknane repot sesuai sesuai seleranya. Sesuai selera, sesuai konteks sing melan jari Mambo Sak pinter-pintere wong ngajak goblok Perkara ini ini contohnya apa? Dewi. Mulane bahwa sajikan fima akhbaru bi nafsi. Seakan-akan mau sih agak aku, nggak usah bantah. So bantah nak lebih alim di mana? Nah contoh rodok mokal tapi saya kira <laughs> anut sih. Enggak nak soal alamat kau pengiran ke alim, aku ngerti itu ngerti. Aku saya eling takfir. Yang jadi kan di kitab Ulumul Quran. Iku nak karena ana tafsir membatasi wa wa sadiqun fima akhbaro bi Mufasir itu benar ketika dia cerita tentang dirinya. Tapi tidak benar ketika dia menafsirkan kualitas jamil kalami, kualitas bahwa Quran itu maknanya ja, jamek. Tapi dia benar ketika cerita tentang diri. Kayak mau lakot kolak insana fi kabat. Kowe lagi rada duwe melarat bojo minggat, mertua orang percaya, ibu orang percaya, mesti kan asik kabeh kan. Wis ngene ibu, Iku berarti sodikun fima akhbaro anak si dia benar ketika cerita Tapi fika badin ing dalam repot. Nabi Sulaiman sing bojone akeh kaya raya ya repot. Wong anak sing mujahidina fisabilillah ya orang kesam. orang kesam. Kepengen ra coba setan ya coba setan. yang ngono wa alqaina ala kursi jasadan semua. Nabi Musa yo repot. Dengan segala mukjizatnya kepengen Bani Israel nurut ya tetap ra nurut. Nabi Ibrahim ngadepi keluargane dhewe ya pusing. Ayo Nabi sapa sing ra pusing? Nabi Nuh malah banjir. Ribet. Banjir itu ribet. Sampai gubernur disomasi gitu ya, Nah, sapa Nabi sira repot, Nabi Isa melarat. Ya repot. Karena ini harus memahamkan ilmu hakikat. Nabi Musa orang repot piye. Ndekne ini gue santri sing nurut. Khawariyin santri nurut. Tapi orang nurut itu kan kadang nyorok ya goblok ya, jadi orang nurut. orang goblok orang goblok. Iku nak liwat ratan, iku orang asu liwat, asu nih turu buat liwat. Wong Khawariyin kan ngajak atau asu nih digusah saking tak ning Nabi Isa. Nabi Isa. Jadi Nabi Isa malah atorek benana bina humustar sing di dedalan ora asu asu ya berhak kan antarane ilmu Nabi Isa mbek khawarin raimba Nabi Isa wis tok hakikat asu ya ya Allah sing gawe ya Allah ya ben liwat dalan ra usah mbok gusah perkara Nabi liwat sano asu mati basin maaf bahanat nahu cek basin ya asu <laughs> Nabi Isa jape Nabi Isa kowe muni mesti ngene ma asad dabaya do sini cek api ya untune mergo asu umatillah ya untune tetap api Jadi nabi Isa udah biasa miso kalau apa wae dilihat sisi apa baik jadi ilmune khawariyin yo ya nak goblok gitu dibanding nabi Isa maksudnya dibanding gue makanya ada imbang Kau kau wong safi'i wis yang safi'i Mana nih cerita Ono wong rodok Natal terus ngerti asu kehausan ini. Sudah di mobil swarga. Hati sokhe to ora? Iya. Sokhe. Kowe motor ora keberatan kok asik. Waktu kada nopo kok terus do ngurmat asu. <laughs> Mergo ke mazhab. Kepinginnya contohnya kan kucing. Tapi nih hati hati suri riwayat sing beni asu bu kucing. Asu. Asu. Gak kue loh corong sapi. Kepinginnya contoh kewannya kucing apa asu? Kucing. Kucing. Tapi contohnya kono itu asu. Makhluk kan ada di mufasir, misalnya jadi surahul hadis. Wahada fi zamanin madu. Wah itu cerita di ya. sini. <laughs> Mereka kira ikhlas nak umatmu terus dong rumah. Asum. Asum. Jadi saya maksudnya bener bangun. Jadi siapa pemufasir gak dua karam. Jadi dua karam. Jadi kalau gue seneng wayang, jadi orang wayang sunnah rasul. Sing ora wae mendalil wa in khiftum Allah tak Oh, oleh iku nak yakin adil, nak ora ora oleh. <laughs> Wis kadung ora wani semenisan. Dalil. Menisan dalil. Lah iku niku ya lakot khalaqnal insana iya. fi kabad. Jadi bener Mbah Jadi aku tau dikandani bapak maksudnya Mbak Sibet ya tafsir ya dinut tapi dinut teman-teman dia tafsir udah ulama tidak mewakili jami akalami Quran yang komplit yang kata-katanya jamek jamek itu lengkap itu tidak bisa terwakili oleh kaulul mufassir karena mufassir ini tetap memi memihak bahwa Imam Suyuti ketika pakai kaidah liberatu bimilafdi dia agak suka kalimat ahlamah ketika pakai standar alibratu tapi termasuk disiplin ilmu adalah nuzul apa asbabin nuzul. Kalau pakai itu berarti apa? Hum itu. mau tidak mau. Nah sekarang mufasir itu pakai teori asbabin nuzul apa pakai teori alibrotu? Nganggu alibrotu lagi dikritik sing pakar asbabin nuzul. Nganggu asbabin nuzul dikritik sing alibrotu. Iku nak diwaca wong alim. Diwaca bodho malah enak. Qala fana muqfan rahimahullah wa nafa'ana kuwi pokoke mendonga ya ora mana-manani. Jadi dulu pertama toh, ora nanti nanti terus. Nanti terus. Nah, terus ya, jadi ini menghindari mulang generasi itu. Mau jelas ya? Milah sing satu atau dua? Jadi dulu pertama toh, terus oh, terus repot. Ini sebabnya ini. Terus indawa kalau dulu tentang tafsir beliau min intilah ini radhi ini. Nanti kalau mana nih makna nih radhi salah. Jadi indawa. Jadi yang bahasa Arab kadang ini itu inda zaidin, I eh, min inti zaidin. Cik itu zaidin itu membuat min, I eh, min inti zaidin terus minnya dibuang. indah itu nasab binas ilhofid. Nah, temen kan buatan orang-orang dosa itu akan mendapat kehinaan, sing kehinaan itu indah kan kini bingung kehinaan ing Jadi apa maknanya wong-wong ini kisah ben pas ketemu Allah, pas indah Allah disiksa mlebu neraka. Tapi itu kan gak almu tabar dari dini. Pikiran kita pertama orang ngono, wong-wong ngono itu akan mendapat kehinaan dari dari Allah. Dari Allah. sohorun min intilah nama Sohorun min intilah. Mulane kita tak nih bimbing doa indah wahi sing kehinaan mau coro ukurannya Allah. Kayak misalnya diparingi hati atos itu kan orang yang cara dohir tidak hina, tapi wong di hati atos yang jawa hina. Hina. Itu kalau gue melarat, cara wong kan hina, cara wong gak masalah. Mana no Paham ya? Itu kan ora mesti <laughs> melarat. itu kan cara menuso hina. Hina, tapi cara wong Boten. Makne terusno ae kurang masalah nih. Orang satu kon terusno yang akhirnya raiso gak kadang. Kemudian nanti inta wah apa menindillah? Repot. Fama yuridillah Wa ada punang siksa sajidun kang banget dimaklan perkara kanu kang ana sapa wong akeh yang guru nang reka daya sapa wong akeh bisa babi makrim lan sebab reka wong akeh. Fama wa ayyahdihu yasrah sadrahu lil Islam. Faman mung desa pane wong yurid iku ngersakno sapa Allah Allah ayah dia ento paring petunjuk sapa Allah ing. Yasra mung kemaringi kejembaran sapa Allah sadrawu ing dada liman ta atine man nek islami krana nampa Islam. Bi ayyak dhifa gambar ento ngletakno sapa fi qalbi lan atine wong nuron ing Fayang fasihu mongko dadi jembar apa alkohol bulahu krana iman. Wayak baluhu lan dadi nampa apa kalbu ing iman. Kama kutin perkara waroda yang temu puma fil hadis ing dalam hadis. Jadi ciri utama iman gimana? Hati menjadi legowo menerima konsep-konsep nama iman atau konsep-konsep Islam. Waman disapane wong ngerasa no sapa apa wa ayu dilawin aja satu sapa apa ing man yat al mung gawe sapa sotro sadra ing man jika itu ikon rupok kita fisik lan fil do ikon batas do ikon angkop puli sange nombok Islam nombok Islam ta iman mau nombok jasroh sotro bil Islam semua Islam tak iman Mana-mana ini yang kali Keliru malah repot Harojan tur jadi rupot Sayyidat dik tegese banget rupotnya Dikasih roh Sayyidat dayak sifatun Ya harojan dari sifat Wafatilan fatairo Kira kita gitu, harojan ya Masdarun jadi masdar Wisifa kang tingkai sifat apa fi masdar botan korono banget banget no makna. Karena ya soal itu kalau ini munggah sapa fikir aten ya soati wa fi malan ing dalam kiro ayat soati ga muta'at ing dalam tak jelas ing dalam mbak madanya pun iso ibu napa ya soati napa ya soati ya jadi napa asyik wa pamadan ifta'ala napa ifta'ala jadi onok tae terus diidghamna teng napa tok fi soti ing dalam dewa teng sot wa fi ukhra bisukuni kan? sama ing dalam dhuwur Ida kulifana likane den berdiri sopo Ida kulifana likane den paksa sopo Wong al imana iman istidat ini karena banget iman alih ing atas luas kadalika kakar mukon mukon kabe eh kadalika jalu ya dari kota yatafa alu terus mestinya kan yataso adu yata yataso adu ya taso ada ya taso adu mestinya yataso adu terus tak belum nonton apa sot Ya, calu gawe sop Allah apa aritsa ing barang sing ora bener el adab batik si adab awi setan atau setan ayu sal itu tegese nguasano sop Allah ing setan ladi ladina la minum Ing atase wong sing ora iman. Wa hadza utawi iki ayu ladi tegese perkara anta te sira Muhammad ali ing atase ya Muhammad ya Muhammad siratul rabbika. Iku jalan pangeran sira tariku rabbika tegese jalan pangeran sira mustaqiman hali Lah La iwaja kang ora ono bingko fihi ing dalam sirati rabbika Wanas nasbu tena sabil mustaqiman alal hal yang atas hal al muakkidati tika kiti fil jumlah ing di jumlah. Wal te ta amil fiha fil hal iku makna isyarati makna isyarat. Ahada e usiru laka kaza. Qad fasalna teman-teman nafsil ingsun bayan nanti sejelasno ingsun al ayat di pira ayat tak jelasno di komen maring kaum ya karuna kang gelem nompo kan gelem eling menas apa kaum. Fihing tetap ing dalem ya zakarun idhamu ta'dhir gamu tak asin apa ya tak karun ya tadak darun eta itu gono fit asli firda ayat ta ibna kesena apa nasihat sapa ngake wa khusulan tertentok tertentokno sapa kaumun sing ya darun fi dzikri lan disebut li annahum karena saat temne kaumun sing ya darun li annahum li annal qauma sing ya darun al muntafiuna sing ala manfaat kabeh Lahum tetap ketua kaum sing ya karun dari salam ikutai omah keselamatan ai salam titik se omah keselamatan dari salam al jannatu swarga Sing swarga mau ing darobihim ana ing sandinge pangerane wong akeh. Nah niki bener, maksudnya mau normal indah apa? Robihim. Karena surga itu identik dengan apa? India, India. Wa wa halati Allah iku waliyuhum kudat sing ngatur mereka, sing nguasai mereka bima kelan perkara kanu ya'malu. Waskur yauma nahsuru nalikane ngira ingsun ing wong akeh binun iklan nahsyuruhum wal ya ilan ya napa? Yahsyuruhum Nak dimaknani yang goyak berarti ay Allah tegese giring sapa Allah. Kan kira ay kita napa? Wa yauma nah nak nak nganggo nun kita nak yahsyuruhum. Rujuke teng sinten? Allah. Binuni klan non berarti langsung non film adim napa? Nafsa nak suruhum dibalik teng Allah. Allahu tasegiring sapa wa al khalqa e makhluk jami'an haris kabiyane wa yuqalu lan den ucapna lahum kedhi para makhluk wong ngene ya maksarul jin ini kelompok jin. Kotis taksartum teman-teman kepengen ngekeh no sira. Kowe golek jumlah sing akeh. Akeh maksudnya dipengaruhi minal insi sange manusia. Bi ikum sebab oleh no sira kabeh. Wa qala lan ucap sapa auliya hum biro mitrane jin. Aladina rupane wong akeh atau ukang no ati sapa ladina gumeng kelompok jin minal insi sanging kelompok manungsa. Oleh ngucap ngene Rabbana do pengiran kita istamta saling manfaatno sapa dunas sebagian kita juga kan sebagian sendiri. Inta faat sing ngalam manfaat apa aliksu manungsa ngalam manfaat ditazini sini lawan oleh maes-maes no jin lagu maring para al insi asyawati ing sahabat wal jin lan manfaat opo jin kita atil insi lan taate manusa lagu maring para jin wa balagna lan tumeka kita ajalana ing ajal kita ala dikang ajal talana kang wis maringi ajal panjenengan nak lana maring kita bahwa wa ajal iku yaumul kiamat iki dina kiamat wa hadza utawi iki tahassurun iku merasa gedun minggum saking kelompok manusa lan jin Terus kala dawuh sapa wa taala ala lisanil malaika ing atase malaika dawe anaru maswakum anaru ten roko maswakum iku panggonan sira kabeh mawakum tekse panggonan sira kabeh khalidina halil angking kabeh siang dalam neraka illa masyaallah kecuali waktu sing sa'a kang ngersano sapa Allah apa menal awqati sing kira-kira waktu Allah kang ikhrajuna kang tentokno sapa ngakeh siang dalam awqat bisyur hamim krana ngombe alhamim. Fa inna hu mongko sak temne surfal hamil ngombe banyu panas. Kharija iku jabanin rokok. Kama kola semua inna marji'ahum lain ilal jahim. Mongko tebel ini beline ahlun nar iku la ilal jahim ini maring rokok jahim. Wanib ani abdasin san sak temne Ibnu Abbas anak sak temne istisna ilama masyaallah ibu ilmu siman ing dalam wong. Ani magang bersa sapa Allah apa anak sak temne wong akeh yuk ya minuna bakal iman sapa wong akeh. Fama mung utima di mana man lan iman. Inna rabbaka sanur pengiran sirai hakimun dan sing bijak Visun hingga tidak lampai Allah alimun dan sing berso fi khalqi iklan makhluk Allah Allahumma sallallahu Wa kadzalika kalan ing kaya mengkono-kono kabeh kama metana kaya oleh nyenengno kita uso tal insi ing pira-pira ahli maksiat yang e manusia wal jini lan jin ba'dhum bi ba'dhin nuwali dadekno kuwasa kita Ya mau ayat ini ngaji limang tahun ya, orang orang paham. Kalau ya rapati paham, tapi lumayan bang sampean. Maknanya itu budak. Mau ada di wali paham sih tapi wali itu kelemahannya rasa paham nopo. Mungkin paham yang aku muka safa, nantrang nopo bingung gitu. Jadi malahnya ada orang wali sampean malah bingung. Wali kan pahamnya mergo kasep, jadi nak nerang nopo dia itu gak iso. jadi ada ada rapati wali nak bab nerang nopo. Ya. Maksudnya itu nopo ono prosesnya nopo. Ane ono ono wawali di murid ahli fikih bantah-bantahan. Warang bantah-bantahan itu sesi bapak ini. cum cum ngaku dulu nih lo mahfud itu wis negi iki. kira sampai buat mbok bantah. Tapi nahune salah dah Maksudnya ngerope itu salah. ya bener anak itu orang erop, apa? Cara erop. Cara erop. Ya, ya, ya, ribet. Ngadepi wali ku Masalah bab napa? Nerang. Mulane Allah itu ulama itu senajan to mesti wali tapi digawe ora gaya wali. Mergo bulat nganggo apa? ukuran wali. Macam tak terang nomor kaya itu paling angel. Kulon mulai latihan sinau tafsir sampai empon kados sakniki. Ayat niku nganti sakniki niki. Akhirnya gini Kadang nak milih nganggo ilmu wali, mergo ruwet nganggo ilmu ahli fikih ruwet. Sampe tak tidak Misalnya ono alim tukang nyolong dunyane wong, atau wong tukang zino, tukang selingkuh, atau tukang bigan. Adabe Allah pada orang ini bentuknya apa kira-kira? Normalnya dalam kenyataan adalah Allah menguasakan orang sejenis untuk merugikan dia. Paham ya? Ono wong pegane bodoni itu sampai kaya raya di duwe miliatan. Engko dibodoni wong liya boleh lewat bisnis apa les nentek itu berarti bi wa kadzalika wali, ba'da minabatan. Allah menguasakan sebagian orang dolim Allah menguasakan orang dolim yang lain kemudian sama-sama hancur mereka Allah kan gak mungkin gini kayak manusia misalnya orang tukang bodoh nih terus Allah nyulap tuh sing mubalek tiga tukang bodoh nih ben keti berarti kan Allah ngurban wong soleh untuk melawan orang dolim. Iya. Apa tidak punya sunnah seperti itu. Makanya disebut nuwali bakdo dolimi bakdo. Jadi banyak kan misalnya orang orang tukang nipu, oknum ya misalnya oknum bisnis apa itu tukang nipu sukses sampai miliaran, adalah dirayu orang bisnis apa gitu, kepencet investasi, terus entek, bodong, berarti bodong itu kan nggak mungkin cara dohir Allah nuwali ba'du solihin li ba'du dolimin ala ba'du dolimin tapi normal itu nuwali nah kayak gue misalnya cara contoh ning canom ya contoh camin ini alu calanang tiga apel mbek kancane jebule sing kancane itu nelikung terus apa macar engko yo pacare yo digowo mergo dekne yo gowo pacare padahal iku ora pati dolim tenanan padha dolime maksudnya Nah, lah ya kira-kira makna umumnya itu rata-rata setahu saya mulai guru-guru kita, guru-guru kita cek guru sing langsung kata sekolah Mbak Bambon Bapak niku maknane ngoten. Tapi al-mastura fil kutubil mudawana yang ada di kitab-kitab tafsir yang dibukukan maknanya tidak mesti seperti itu. Jadi nak maknanya ini wa kadzalika ay eh, wa kal waqi afima madun nuwali ndadekno pemimpin ingsun Ba'du dzalimin abadu. Misalnya ono perserikatan maling, kira-kira sing ketua kan yo maling. Maling. Ada komunitas kedzaliman, sing ketua kan. Maka begitulah orang dolim, maka akan berkoalisi sama-sama orang. Berarti makna seterusnya maka kamu hati-hati karena orang dolim juga mengatur kekuasaannya yang bisa musuh besar kita. Misalnya ada negara yang ateis, Orang ateis juga berkoalisi sedemikian rupa untuk menciptakan dunia menjadi ateis. Kapitalistik juga gitu, Kristen juga gitu, Yahudi juga gitu. Mereka selalu bikin kekuatan. Dan itu Allah punya sunnah seperti itu wali atau dolimina. Tapi pertanyaannya, kalau ayat itu maknanya demikian, itu tidak tentang ada, Tapi tentang bab jihad. Maksudnya bab jihad itu Orang soleh di warning Allah disuruh hati-hati karena akan ngadepi koalisi orang orang dolim yang besar. Padahal ayat ini tentang Allah memaklumatkan wong dolim merasa aku mau luhur. Aku nak kepengen menghancurkan gampang saja. Antar mereka tak bikin saling membantai. Kok film gangster Cina? Film gangster Cina itu yang membunuh gangster kan ya ora kiai, ora Tapi antar mereka saling bunuh. Nah itu cara aku makna paling akrab ya yang seperti itu aja apa nuwali ba'da zalimi napa, Wis ben ngono. Napa? Cara Imam Malik menyeredaksi ini ben ngono. Masyhur Imam Malik ditanya, "Bagaimana hukumnya berontak pada pemerintahan yang sah?" Jadi Imam Malik pemimpinnya soleh tau orang. Nak soleh karuan haram, soleh kok. Mbok berontak mbok di Mboten soleh, nak ora soleh barno dakhum yantakimu wa gak barno ra wis saling mereka rak saling bunuh. Nah tadi orang dolim itu kan orang yang punya kedoliman juga. Misalnya orang biasa bodoh nih, terus loyal ke pemimpinnya sing biasa bodoh nih. Iku ibu-ibu apa loyal tenang? Ibu-ibu tetap dia nyari momen. Niku. Misalnya podong faseke, podong faseke rebutan wong ayu menang sitok. Si sitok itu langsung terima apa kapan-kapan pengen ngerebut. <laughs> Lo kan kan biasa diutek fase ya kan. <laughs> Kayak orang saya isin, maksudnya ini bayangin ada tiung fase kok ya bagian dari fase. Misalnya, wong fase, kodong fase, kayak sisi tok ketua, sisi anak buah, terus sisi tok menang tok wong aja. Sing fase kita ini menyerah, opo berusaha. Oh, ora orang mati fase kesuwen, enggak sing. Nah, soalnya lah itu paling gampang maknani nuwali. Jadi orang dolim tak beri kekuasaan menghakimi dolim yang, yang lain. aneh kemana kama tadinu tidak. Jadi makanya eh, dalam cerita-cerita karma ya. Tapi meskipun kita ada ingin udah orang lain ya dalam cerita-cerita karma itu misalnya kan ono wong nyuwun sewa anak era toa mesti cara cara dianalisis pakai dunia karma paling disik ya bapak eh ya kan ana iya. wong dibodoni wong wakeh paling ya rontok iya. iya, gitu kan. mereka ya rontok masuk akal gitu kan tapi ini kan uang mari sudan ora dilatih terus sudan malah tak latih kan ya ya aku orang latih sudan tapi ya rasa tak latih lah kan arai uang wis wis sudan ya jadi umumnya kan ngono jadi ono ono siklus ya ya, ya rontok ya ngono tenan Paham ya napa nuwali ba'da zalimina napa Mane cara Imam Malik demonstrasi iku takoki. Sing demo pemerintahan soleh tau nggak? soleh ya karuan harap, nak ora soleh barno. Engko saling saling bunuh atau saling membatukkan ya, pokoknya sing saling saling menghinakan nah, contohnya bisa ekstrim sampai bunuh kayak pertentangan apa beberapa dinasti ada yang ya yes, cerita-cerita kerajaan di sini sampai ekstrimnya seperti itu itu kan digerakkan oleh yang sejenis apa? Hmm. Masa resi-resi melok kan tidak mesti yang sejenis. Ini jenenge wali badal zalimina. Tapi cara Imam Suyuti kalau waca beberapa maknanya. Dia ora usah diimani Maksudnya maknanya ora usah imani salah sito. Qurannya wajib kok imani. imani. Tapi maknanya ya kalau waca ya cara pikiran Imam Suyuti Nusal itu ba'da dzalimina ala ba'din bisa berbikas bihi minal ma'asi khudu dolim di dolim Lima fil hadis yang taqimu wa min dolim min di dolim Suma yang kila min kilayhima Ketika mana kok ini? lho. wong lanang natal di ibu bojone tinggal selingkuh. Engko dibodoni seling selingkuhane. Selingkuhane. Misale ana wong nyopet Barang dia suwe-suwe kewales dicopet. Ya, tapi masalahnya kadang copet, wong soleh tenan terus mbok tuduh ngono ya repot. Mulane <laughs> urip iku kudu duwe ilmu loro. Wong dicopet iku minane loro. Allah ngangkat derajate, wong soleh kok dicopet. Berarti Allah ngangkat derajate, wong soleh ya diuji. Utawa pancen ndekne lah yo ya hasil kok haram meskipun ndak bentuk dari nyopet, dari ngakali wong. Akhirnya copet. Tapi masalahnya nak ilmu mau sito, menganggap ilmu karma tok. Gus Afif tuh coba, wah paling bisa wah. <laughs> Kayaknya kan perkara. Mana ilmu ora oleh sito, ben apa? Ben ono ruang nggo Gus Nuzo. Ya milih di. <laughs> milih Gus Nuzo apa milih Sudon? Nah, penuntutan kesuwen yo ya goblok perkara ini. Yo ya nak tenan wong dibodoni ku mergo masalah lu nih. Bodoni. Ya ku jenenge wali. Ba'da zalimina ba'da. Jadi mulane koyo raja-raja sing dolim, sing tukang bantai wong ngene-ngene nyerang negara yo kudu takluk. Lama-lama yo ya di ditakluk. Nah, koyo apa misalnya Belanda, Belanda yang naklono Indonesia dolim, akhirnya dihabisi Jepang. Jepang dihabisi sekutu. Ya semua pangeran mesti nuwali pada zalimina. Nanti kalau suwon ngaji sing ikhlas, ben ra dibantai setan. Ayo koyo ngaji ra ikhlas ora kacau piye. Wong liya kabeh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbok dadekno objek. Dadekno objek. Wong nak ra ikhlas iku dadekno umat iku objek. Ah wong desa tak kandhani ngene sing ngandel. Serata usinau, seneng salam templek dihormati gak tahu noto ne, gak tahu noto ikhlas. Itu berarti menjadikan umat Rasulullah sebagai objek. Iya. Oh, iya, iya. itu kriminal betul. Kriminal. Bukan kriminal biasa, itu kriminal betul. Mestinya dari umat Nabi juga subjek, mereka pelaku penyebar agamanya Allah. Itu kita hormati. Berhubung mereka penyebar agamanya, wah kita bekali ilmu. Ya soal kok Allah males jasamu itu terserah pengiran. Tapi yang penting ikhlas. Apa yang penting? Lah ikhlas itu bisa dilatih, ono sing latih duwe pekerjaan ben gak toma ana sing late uripe sederhana ben biayane gak tinggi wong wae ning desa kok bayarno numpak alpa kan terus tinggi tinggi ya terus bate urung nek bate wae ora apa-apa misale kiai level nasional kan wong sepakat wis bate Menak kayak duwe iso kan biayane kan tinggi. Tapi nak bayang no uripku satu sewu cukup, mangan uduk ewara. Ya gitu. Ndek bojo elek ya wis pantes. sarong gajah duduk ya pantes. Nah dengan biaya murah ini kan corot sangani satu sewu ya wis wakeh. Wong gue mangan tuku gemblong wae kan. Susu. Nah tapi nak bayang adem terus numpak alpat pendaranya loro. Semangane ning pizza kan biayanya tinggi. Barang buka amplop, wah satu sewu. Kok sidik teman kan? Ayo ikhlas itu bisa ya dilatih. Nah, jadi wong itu kudu mikir ya. Kowe ku ngadepi pangeran. kalau nu nak ra ikhlas rawani nah kalau kalau mulang ra ikhlas rawan. Ngadepi pangeran. Cara ikhlas itu gampang ya tak latih, tapi kadang populer kadang yang angel. Tapi ya tak latih. Kowe ron Allah itu akbar. Allah itu sing paling aku. Terus meresani hati kita, terus isin pidato ya Allah mirsani. Kita sebanding kuburan ya mbak pangeran, sebenarnya akhirat ya mbak pangeran. Jadi ngapain jadi ngapain peduli omongane wong-wong napa? Kabeh iku nopo namun urusan mbak nopo. apa. lani Hasan Basri pernah diingatkan orang yang datang di majelis mengaji itu nyari sakoto tikalamika itu hanya menunggu kejatuhan anda jangan-jangan anda bacanya salah atau statementnya dari Hasan Basri aku mulang salah Allah ngadepi pangeran ghafurur rahim ngadepi manusia-manusia barno mesti barno itu mereka sudah punya keangkuhan sendiri wong manusia kok kepengen ora salah itu kan angkuh wong manusia iku ora maksum liyane nabi mboten apa terus dua saya mulangi mergo ngilangi dosa kitman jadi saya mulangi sebagian dari bentuk istighfar saya jadi kalau pulang mulang ini kan otomatis dosa kula cebok watah derajat kula mundak mergo ngilangi dosane kitman minter mati kanjeng jadi itu saja status saya hanya dua positif semua ngilangi dosa kitman nyimpen ilmu ambek dosa tarbiyatuk mati rasulullah jadi pokoknya ya bener terus pas salah ngadepi pangeran sing furu rahim paling repot salah ngadepi manusia itu sing ribet viral nah Orang itu harus terlatih seperti itu sehingga mau amalai mau maaf Allah, nama mau amalai. Tapi nak biasa ngadepi makhluk kan akhirnya mudahan namu jamalah terus maksa bener ngaji hati-hati. Tapi hati-hati ini ku misalnya bener terus lah rajin nilai pangeran dong demi manusia. Orang no hati hati-hati justru malah ngadono ke pangeran hati-hati demi manusia. Ya, Gaya ini khusyuk tapi raro pangeran belas. Raro pangeran plus, Mereka hati-hati ini demi penjaga citra. Iku mulane sirine sahabat itu nak gejluk-gejlukan itu. Wis koyo wong awam. Mane nak do nyipati nabi iku yadhaku mimma nadhak. Nabi itu yo derek guyu ketika kita gu guyon. Kok nabi ingin alami hidup untuk alami. alami. Yo dadi wong itu latih. Ya latih ikhlas. Udah dilatih. Ya dilatih terus. Nanti iso. Nah iso yo pokoknya dilatih. Caranya gampang itu tadi. Karena kita ini ngadepi zat sing akbar, akbar minggu lisek. Zat sing adhar minggu lisek luwih jelas. Jadi nggak cara yang hikam kan orang mungkin Allah kena masjid. Wong Allah adharu minggu lisek. Walau lahu lama dhuharu kulisek. Memerana Allah lama dhuharu kulisek. Tadi yang paling muncul Allah. Aku ngaji butuh lesan minallah, butuh pinter minallah, butuh hati minallah. Kue ngaji itu digerakno pengira. Masa aku bisa gerakno kue kan ya lah nek ngono terus kan Allah terus ngajiku ya minallah, ilmuku minallah, lisanku minallah, hujahku minallah. Terus kowe ngaji ya aku wong utangnya ate kok kober ngaji mesti minallah. Kasusnya akeh kok kober ngaji minallah. Sombonge ngono semua balik kok gelem. Pasti Tuhan. vision terus biasa soibul fadilah khusus biasa ngomongi wong terus gelem di iya. diomongi wah iku nak gak minallah ra Coba ya biasanya kursi muarap, teko tola al badru. Terus mulai MC, wakil camat, wakil lurah, wakil panitia kabeh meni nyebut kabeh. Malah ono sing keliru kadang-kadang sing nyata gue safaati. Tapi terus diralat sing tak tenggo fatwane. Padahal fatwa malah salah. terus gelem nah, ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, nak kami nabor. Ngaji nih kena diwaro, orang orang yang hormat. Wadang e di ida-ida wong mo. Wah, itu nak kami nabor gak bisa. Wah, itu minabor. Ya maksudnya Allah sih pecah lah. Nah, wongnya mau objek apa? Objek di gerak. Nah, gue nak isi songo itu nah, terlatih ikhlas. Makanya Sulam Taufik, sing dikarang Habib Abdul bin Husain bin Tohir itu, sebagai murid uripku minhu wa ilahi sampai domir bin minhu wa wa ilahi wa fihi. Pokoknya domir papat ya. Minhu, ilahi, lahu, fihi. Pak Biro, minhu wa wa ilahi wa fihi wa fihi. Pokoknya yakin kabeh minallah, walillah, wa fillah, wa billah. Ya aku iso ngaji berarti dengan kekuatan bila kenematane ngaji Ngajine yo ya gila. Terus aku kancanan kuwe yo ya villa. Dalam konteks nyelamat no agamanya ora ora ekonomi ora. Ekonomi piye kowe luwih fikir bang aku. <laughs> Sale. Terus itu harus dilatih. Saya itu gak setuju ada orang mengatakan ikhlas itu sulit. Menurut saya itu gampang. Mesti gampang orang orang kita ikhlas juga kita ini melakukan suatu demi zat sing akbaru mengguli jadi misalnya gini ya tak ini saya melakukan sesuatu itu demi Bahmun dengan demi Gus kan gampang demi Bahmun karena Bahmun akbaru min Gus ya kan iya gue melakukan sesuatu ono wong sing luwe ayu timbang sing elek melakukan sesuatu gampang sing demi sing luwe ayu demi sing luwe elek iya. nah Allah itu akbaru min kulli saya melakukan sesuatu demi makhluk sing doif ra mesti mlebu orang orang mesti senangnya abadi Ribet loh. Ribet. Tak warai ya game yo jadi balik. Kue nak Arab Arab senengi wong akeh, mereka itu kan makhluk sing rentang. Iso saya saiki seneng sesuk gede. Lu ngono kok bila-bila ini kamu pidato api demi mereka. Itu kan goblok banget. misalnya loh, misalnya gitu. Tapi nak demi Allah sing dat sing al baki al-mu'iz. Kon keren, no? Keren. Keren. Terus kowe pidato demi wong sing pengrokno sampe ngantuk, kadang mbek bedaki anake. <laughs> kadang ibu-ibu yang ngrumpi dhewe. Terus kowe pidato ngomong, "Ari wong adu atu jebule ra dirungokno." <laughs> Memangnya teko yang ngrungokno kadang hiburan kok kowe malah. <laughs> Kowe sing GR ae nak mereka teko kepengin. Sing niat ngrungokno ya sapa? Wong kadang teko, "Ayo teko ben roh itu." Oh, niate ora ngaji, kok pancen kependel loh, Wewe sing GR mc ini sing keliru, muni sing gote teko fatwa ini omongan rutin dadi jiwa ini, omongan ini niku copy paste, dadi kuwabe yang ngomong ngono iku omongan standar iku ora usah ora usah dadekno kumo luhur. Kan dilatih, Mas. Latihane semua ngono pancen. Kok kayak mendingin ya waktu khusus kayak itu, ha, ingkang di tengok tengok. <laughs> Fatwa ibu nih gue, pas di briefing itu. SOP. SOP. Orang mau nih lu. Enak, ngono kok diimani kok. Nah, kecuali sih ngomong ngomong itu santri ning ulama pancen. Faham ya? Jadi latih ikhlas secara nih ngono. Model hikam. Allah adharu min kulli syai' akbaru min syai'. Allah al-baqidat sing abadi. Sementara mereka yang mencintai kita doif. Doif tidak abadi. Kalaupun cinta cintanya juga enggak abadi. Ya kok sebut bila-bila ini kurang. Lani unsur ilma kali yusot tiko kawo, wala tansur ilma kali yusot tiko kanas. Masyur dewe Abdul Hasan Asyadil. Sebarkan ilmu supaya kamu dibenarkan Allah. Saya kalau aku wong alim, nah gak mulang kan disalahkan pengiran, itu wong alim orang mulang. Ya sudah itu aja. Jangan menyebarkan ilmu supaya dibenarkan manu. manusia. manusia. Karena Imam Syukri wong alim kadang salah nangan. gak ada punya pilihan tadi. Kalau dia nafsirkan ahla Mekah, benar secara asbab nuzul tapi salah secara alih berotu bi umumil bi umumil tetap dikritik oleh saya. Sering Imam Syafi'i mengatakan Hala yubki hadil ayat ala umumiha. Bu, ya Imam Suyuti yubki hadil ayat ala umumiha. Rausah ditafsiri Padahal Imam Sawi dhewe kadang nak Imam itu yukil ayat, lho piye ini jaring ngarang tafsir kok orang nafsi ini ini Dipek menangi dhewe kan. Debat sama kita beda ya, anak kenyal balik tenang. Tapi syaratnya balik gak pada alim berapa bol. Definisi sholat itu ya, cara gue ya. Definisi ini sholat. Aku bahasa apa mau balik bahasa Arab. Aku alun, wa af alun, muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim. Gue nak tak kayak duit ya, Ya sing darani sholat itu akwal afal yang dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam. Ada nah, saya Gus Hafiz sholat pas ruko ngentut. Itu jadi sholat yang fatal, ora? Nah, ini kemudian balik, ya, jadi keliru. Orang keliru ke. Ketika ruko batal itu kan rong salam. Iya. Kok iso Mbak Rani sholatnya batal kan belum pernah terjadi sholat. Jadi ilmu itu mau kagak wong awam. Maksudnya itu iya. Coro-coro wong alim deh, kita ya bakal wong alim. Sing darani batal iku rak bar dadi lagi batal. Dadi ke wudu bar terus ngentut. Wudune nih. Balik nunjuk marahi guys. <laughs> Lah nak nganti ruko iku orang berbentuk salah. Mesti kira tau mikir. Ayo cara kowe piye? Mestinya nak fanatik solatnya ora sah. betul antar wong alim ketara, malah antar wong alim ngerti. antar wong alim misalnya aku mau maca jalalan kurang kalimat terus ngerti. Iki wong alim mbek wong kopi pasti ngerti, langsung ngerti. Antar wong alim ngerti, Pak. Ana ini kok antar wali kan ngerti. Ora ini. Mereka ketara. Dari antar wong alim mesti ngerti ya ya Imam Salim Imam Suti nafsiri ahla Makkah oh berarti pakai teori asbabin so, kalau nafsiri hum eh jami anas alif rotu bi mobil iya, itu antara orang alim ngerti nah orang alim kan orang beda nih Di ahla Makkah cek umuman nas bodoh ya apa paham ya, sana boleh makna bingung ya dia ya, wudhu itu darah batal ya wes wudhu sempurna terus ngantuk terus batal tapi nak lagi basuh tangan ngentut. Oh rasa. Oh rasa. Lagi roh deh. Ya. <laughs> Tapi gue balik ini cukup. Tapi nak ngaran kita mesti didis sampai antar ulama. Didis kualifikasi. ini nggak memenuhi standar mualif, nggak memenuhi standar ulama. Hanya gue balik cukup. Cukup. Karena definisinya kriterianya tidak seketat ulama. Ya, tapi ngono iku ya ora salah, oh. omongane kok tuhan ya, umumnya wong wis ngono. Aku sholatku batal tapi tengah-tengah sholat ngentuk. Umumnya wong ya ngono. Tapi kan masalahnya mubal iku khawasun nas kan kudune ora umumunan. Kudune. Ya sudah enggak ya? ya? Alhamdulillah. Jadi makanya Sarah, Sarah itu mesti ngeritik matan. Kadang-kadang matan itu nuruti napa nuruti omongane wong napa nuruti misalnya si darah nginep sama tak beda darah nginep itu turu apa menempat di situ agak lama apa ora pantas darani orang nginep ayo jajal kena iso tak tak itu ya masuknya balik lah masuknya sugih lah tak oh kayak wong lah barokah tenang simpen ini pidato sampai aku ora atau pramat aku, Mas. Wong nak orang rama, tapi nyangoni ngenteni kon pidato. Nak orang rama terus sama Mas. Wong nak rong kramat, apa yang kayak ini ngenteni. Ngenteni pidato. Ya Nek wong seramah tuh pamit pasuruan suruhan serawong, wong ra ngaturi ngaturi wae ora usah. Ora Sama nabi saya tenan, ini iya, iya, jawab tapi lu kan latihan ngalim. Ini kan ngaji wong ngalim, juga sawi tafsir jalan. Lu kan ini gak ngaji nguping, ngaji dilan. Sing darani ngene iku mergo turu bengi, apa ronone kedalon. Apa pancen ora darah ini mampir. Waduh. Telu, bodoh-bodoh bangun. Luka, misalnya ini tak bedheki ayo. Ayo ngono tenang Kan haji itu cara madzhab saya wajib mabit nih Musdalifah. Kan gak mungkin misalnya tohan yang gonku jam walu tak nani nginep. Wong jam walu bengi kok sih darah nih nginep itu mereka melangkai mukzomul leh Mulane yang bab mabit Musdalifah dari Imam Syafi'i sing penting untuk Musdalifah gak danis filal lan yang kono mukzomul leh Kok gak pantas kan jam darah darani nginep, jam darah darani nginep. Mulai Imam Syafi'i milih dan isfilan, wis kecelok mukdhamul lain. Iku mergo nuruti urfan, gak mungkin bahasa ngene. pantesin darah darane nginep iku sumengi Suwengi iku dalu. Lah masuk kowe turu ning omahku jam 4 sore sampai jam 10. Wong darah nginep tor. Oh, orang ada sama-sama kok. Lah iya jam 4 sore, nanti jam 8 bengi wong mesti darane ra nginep. Tapi kalian nih gonku setengah siji dalu sampai setengah loro. Kayak begini Gus Afif nginep nih gonku. Padahal mau sak jam. Ya, Ibu pikiran Imam Syafi'i. Mulane dekne darani mabit di Mustalifah sing penting mudzumul lail badani fillah. Kita ya, waris dari wong alim. Iki standar ulama orang balik. <laughs> Jadi ulama cara nih mikir jelima. Dong ya. <laughs> Orang iso cara luhut, cara urfan. Misalnya Iku sobro wae iso jenenge munip. Coba isis isis Jawa. Misale iki ya iki to isis iki nenggone Gus Afif. Jam 5 sore sampai jam 10. Masuk suwi kan? 6 itu 8 9 10. 5 jam. Wong tendarane ra nginep. Dolan. Tapi nak setengah siji sepeda mogok terus ning kono jam. Ditoto santri ini Gus Afif dadi. Mesti istilahnya nginep. Kok dalu. Mengenai cara Imam Syafi'i gak penting jumlah ini Musdalifah pirang menit. Sebenarnya badan istilah mudomul. Mereka Allah istilahnya mabit. Apa? Mabit. Nah, saya ini darahnya romyu, darahnya romli itu balas. Mulane terus sarah mulane ora cukup buat ilhaso alal marma. Terus mbok dakok. Setane saya kan gak kelaran. <laughs> Jadi misalnya itu dakok aku kayak main dakon. <laughs> Tunggal. Pun Gusti pun pitu ya ora iso. Jenenge rong ewu. Nang jenenge balang pitik ku ya ono ambil dari balang pitik terus tik. nanti Mana cara si A? Cara si A malah lebih parah meneh. Syarat saya kudu ono emosi nih, ono tambahan. Wong ngantem kok guya-guyu, ora ora pati saja. Kok balang udah ekspresi muka saya ingin nak balang pita itu agak kudu mering-mering apa padahal itu ya ada jadi kudu ono emosi emosi ini ono ekspresi ini ya kita itu yo darani api ngono tapi ora syarat Jadi misalnya ini kue jontos muni api emosi berapa emosi podo larane itu podo larane yo ya, ora bagi bagi korbane podo <laughs> bagi korbane kodok. Kok parah-parah. Jadi tawara ya. Jadi wong alim ya buat mereka ono definisi, ono apa? Makanya Imam Safi itu nggak mau mengatakan uh, rom, uh, beliau nggak nerima konsep apa mabit mustalifah qabla mudhi nisfil Mereka kecelok nina, Cara logis setuju Imam Safi kan nggak mungkin misalnya ono apa Wong dolan jam 5 sore sampai jam sembilan bengi. Wong mesti orang darah ini, padahal jumlahnya sudah lama. Ya, jumlahnya sudah lama. Makanya dalam uh, dalam fakir safi itu uh, detail. Detail itu artinya urfan, bukan sekedar hakikotan tapi juga melihat secara apa? Urfan. Urfan, itu ya urufnya orang seperti itu raja gemini senajan itu jumlahnya lama misalnya tadi misalnya jam 4 sore sampai jam 10 malam orang mesti sepakat darah nikah melane agak agak jelimet fakis makanya masyur Imam Syafi'i itu al beliau itu ahli yang saya paling kagum dari beliau itu bab haji ke saya saya belum pernah mendapati ulama sedetail beliau ketika nerangan haji cara Imam Syafi'i ini di Indonesia belum berlaku tapi saya berkali-kali ngajar itu di kajian di mana-mana saya ajarkan itu haji makdud di Indonesia kan hanya populer kaji amanat. Naik mati, diamanati. diamanati. Kadang anak putunya juga kurang ajar. Dan mati wae lebih murah, mereka nak urip kan. <laughs> nak urip kan puluh enam juta. Nak mati amanat kan 8 juta. 8 juta. 8 juta. mau apa papat wani nah. Baru ben mati ben murah. Ben murah. Kacau. Nah, sebetulnya itu fakih yang tidak tidak harus ada pilihannya misalnya Kiai Mansur di ibu sing lumpuh atau Gus Afif atau siapa saja lah kita punya orang tua yang sudah lumpuh sudah tidak mungkin sembuh sudah azamin azamin itu lumpuh saya termasuk orang yang setuju dengan Imam Syafi'i harusnya itu dihajikan makdub ya tidak amanat tapi apa makdub makdub itu orangnya masih hidup bisa niat tapi digantikan ya digantikan syaratnya asal si makdub ini punya kemampuan secara finansial Rata-rata wong tua iki sing meh mati itu kan Tegal jeweke wong tuamu. Yeah. Sawah Tegal sapi jeweke wong tuamu. Kalau orang kaya di kota mungkin ya duwe tabungan, duwe apa? pensiunan macam-macam. Nah, cara Imam Syafi'i makdub ini dianggap mustatik. Napa? Mustatik. Mustatik. Jadi selain nono hadis ya tentu dasar Imam Syafi'i pertama itu hadis. Karena ada Imro'atun min Khusam. Memang ini tak niati ngaji fikih. Saya ngaji tafsir di mana-mana mesti ngendikan fikih kesing dadekno ridane Allah ning ilmu Islam niku terutama fikih. Mulane disebut mayuridillahu bi khairan. Jadi wong sing kersana Allah apik mesti diparingi ngerti fikih. Ya terutama fikih halal haram. Nah, kok itu kan menculot. Sunat diroise tapi halal haram ora Jadi misalnya pidato kesunatane minyakan minyakan. Nganggo rida, nganggo rida. Tapi dulu om itu haram udah dipikir. <laughs> Wah, parah tuh lah parah. Dene itu sinau halal haram, saya lagi sinau sunnah. Tapi tak istighfar ya, tak istighfar ya, mungkin ke sepuro pangeran. Jadi sinau itu halal haram, saya lagi bakas sunnah. Ya orang-orang itu mau aku orang gue cuma balik lihat mau tahu Apa mas mau tak? Sing masalah makdu, rumah no awas kena keliru ada imro'atun min khos'am itu ketemu Nabi ketika musim haji ya Rasulullah inna faridutawahi ala ibadi adrokat abi syekhon kabiran layas butuh ala rodhilah redaksinya zaman itu e, ketika kewajiban haji datang ke jenengan sebagai perintah pas ada perintah haji bapakku sudah tua yang naik kendaraan tidak di bisa orang sepuh Kecoba yang no alpat inovasi kan unta kan butuh prima kan orang naik unta itu kan butuh jadi bisa saja zaman Nabi dihukumi tidak mustatik, kalau sekarang mustatik karena pakai alpat, pakai kursi roda dulu kan pakai unta, nah. sekali tidak prima kan buatan sakit kan? Karena harus jaga keseimbangan tubuh ini itu. Tapi jawi Nabi, Aro'aiti laukana ala abi kadenun, akun tiko diatahu. Kalau apal tadi. Eh, bukankah andekan bapak kamu punya utang, kemudian kamu yang bayar, bukankah itu cukup? Kolat naam. Ya kata ya, ya ya cukup ya Rasulullah. Nah, begitu juga utangnya bapak kamu dengan Allah. Terus Nabi menutup wa ahakku bil Utang pada Allah yaitu haji ahakku bil eh, Setelah Imam Syafi'i menjelaskan itu berdasar riwayat tadi imra'atun min apa khasam tadi. Itu Imam Syafi'i luar biasa ngedikan ini. Wa ma'rufun fil lughat. Beliau terang-terangan ngedikan wa ma'rufun fil lughat dan diketahui secara masif menurut lugha. Kalau ada orang kaya dan lumpuh, itu sah mengatakan astati an abnya kadar. Saya mampu membikinkan rumah kamu. Misalnya aku lumpuh, tapi duit gua akeh. Orang mesti sepakat, Gus itu mampu bikin rumah. Padahal la uzawi itu binafsi, tisa tidak bisa nangani sendiri. Paham ya? Iya. Orang-orang yang lumpuh, tapi duit akeh, mbek kowe gua gak mah tingkat mampu dicorong wong. Oh, Ya kok muni brimo lah. <laughs> muni kuat gak ke mah tingkat telu. Gak kuat. Ora ora kuat. Mau contoh kok bulat tuh. Ya? Sangat kepingin suge. Dulu contohnya rahasia. Wong bakas saiki dhewe ora bakas sebelum. Wong nek saiki ora kuat. Terus ana wong lumpuh Dewi Emil, itu ke mustatik gak? Mustatik. Nah, artinya kata Imam Syafi'i, makdub sing lahu malun statusnya mus mustatik. Mustatik. Mulane corak lon kecewa, Mas. Kultur kita ini masih kacau sebetulnya. Karena mus, makdub yang mustatik itu udah dikajaknya keluarganya nunggu mateng, Itu keliru sebetulnya kecuali makdubnya tidak mus mustate. Berarti kan kalau dia makdub 10 tahun, lumpuh 10 tahun, berarti dia kena kitab 10 tahun dalam keadaan tidak haji, padahal dua wakil. Dan kedua, ingin saya, kalau dia yang masih memutuskan kan dia ini urun niat. Iya, iya. Dia urun niat, urun kontribusi misalnya itu minovaku dol sitok go kajiku. Kan lumayan dia ini memberi keputusan. Timbang wis mati dikajekno ne mbok wari warisan lo mak, wong mate dikajekno pasti nakali ahli waris. Maksudnya memang teori faraid itu juga boleh dibagi kecuali utang-utangnya diselesaikan termasuk utang haji. Berarti menghajikan mayat itu hanya mengesahkan tirkah di iya. dibagi. Tapi mayit dia apa dia ke pangeran kaji gak mesti kalau zaman nuri piradue duwe iya. komitmen misalnya radenia niat. ngaji mbek wong dan ben wong roh duduk perkara dia ya, tak warai. <laughs> Wis ra ngara, wis ngalih ra kober sing Nek delok wajah wong alim ibadah atau pengajian swarga. Wis ngaji sapa wis promosi ini ngono itu kan. Mesti tekan pengajian swarga wis ngaji sapa sih. Terus sing diterangno apa? Terangno salah kabeh. Jadi sinau sunnah itu bersinau. Tak ya. Buat ini ngaji, sing ikhlas, kalau nu pas, Ya jadi rumah no ya. Jadi cara kalau setuju Imam Syafi'i, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi Makdub sing sugih wong mesti sepakat darani tate. Nah terus akhirnya beliau nulis Makanya di fikih Syafi'i misalnya di kitab mahal mustatik itu ada dua, ada mustatik nafsi, ada mustatik biwairi. Kayak saya misalnya lumpuh, punya uang banyak. Gus Dinan sakit di Jakarta, tetap sakit, punya ajudan banyak. Dan nanti di pesawat Iya toh. Iya. Tapi kayak gua gang ini kue Telan nih Jakarta, buatan kuat. <laughs> Blojo mawon buatan kuat. Artinya artinya Imam Syafi'i pakai urful lugot apa? Orang yang lembut tapi kalau uangnya banyak dianggap mampu bikin rumah. Wong gagah kere dianggap nggak mampu. Artinya apa? Nggak mungkin makdub ini tidak berstatus mustatik. Di rumah ya nak sing keluarga sing makdub. Tolong kandani kon haji sekarang. Meskipun lewat niaba ya, tentu lewat niaga atau amanah. Ojo ngenteni mate. Nak ngenteni mate itu dia melangkai masa-masa istitoah. Kecuali dari awal dupe kiri kan wong kiri rada dibagas fikih, fikih kaku ati hidup wong kiri. kaku ati. Kaku hati, oh boy, serasi doa aja, Ning zakat posisi mustahik. Jadi wong kiai fikir rada perlu belajar bab zakat. Belajarnya bab mustahik kok. Paroet. Ape ya rumah mulane ngaji ya jadi wa ma'rufun filisanil arok, jadi wong makdub, mulane cawe itu ini cerdas ya karena ya era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cawe itu takut karena artinya gini, ada pertanyaan itu kan berangkat dari ilmu, nggak mungkin bertanya tanpa Jadi dia mikir, ini orang kok doh haji dari no Rasulullah. Saya ulang lagi, mereka kok doh haji dari no Rasulullah. Terus si perempuan ini tersiksa saatnya bapakku dalam keadaan makdub, makdub dijamin, apa? Lumpuh. Eh, karena sahabatnya Nabi itu didiannya Nabi kan luar biasa kangen nih pangeran tenanan makanya tanya ya Rasulullah ini bapak saya gimana itu jelas masih hidup apa masih hidup, masih hidup. terus Nabi jawab nak bapakmu diutang kue sing nyaur cukup gak cukup ya sudah fahuji anhu maka hajikan dia untuk dia dan ya coro kulo, coro kulo, ojo sampai ngenteni mati. Ben lagi Mansur duwe kontribusi apa niat. Terus dia ikut memutuskan inovatif tol tak tegal di Iya. Dan dia memutuskan hartanya digunakan lillahi ta'ala. Mergo masalah haji Allah nantangi berat wa mang kafaro. Terusane wa mang kafaro. Jadi sing mampu kaji ranang kaji wa mang kafaro. Mang kafaro. Dan yang tak hadis juga berat orang yang mampu haji kemudian tidak haji haji fal insya Yahudiyah atau insya terus temati kono karbu Yahudi cek. Mulane fakir beja-beja ni wong ora kena ancaman ibu. Belas gak kena mas, nyempet ya orang, nyempet ya orang. Jadi nabi dukol lah. Uang si rak wajing ini ini, cek mati, cek ya mati, cek nasrani. Orang keserempet juga, Wabe nabi dukol yang mustate, sing mam. Gue nak yang fakir terus. <laughs> lihat, Oh namuan terus. Aman. Mana cukuman gede ngomong fakir. Uang oh. paling aman kok hitop. <laughs> Lah misale ana hadis wong sing gak gelem zakat sampean dunyane dadi ula sing nyewakot dekne, suwapine ngiduk-ngiduk dekne, ontane nyewakoti dekne. Wong fikir kan aman. <laughs> Wah, sono ancaman apa tenang. Aman. Aman. Misalnya ana kiai ngamuk, walladzina yaknizuna dzahab wal fiddah. nyimpen emas, nyimpen poera, ora diinfakno wis Yauma yuhma alaiha fi nari jahannam fatuhwa biha jibahum wa junubuhum Ada ma Pikir tenang. <laughs> Nah, aku nyimpen lewat tetap apa? Lewat. lewat. Nah, ini kena aku pengen aman. Oke. Bodoh ya rada aman. Ya. Wong DL murah mulang, mau ngene-ngene. Santai. <laughs> Sing dia ilmu ya sapa. Aman. Ya jadi eling-eling mulane ngaji gitu. Jadi nuwali ba'dul zalimin apa anu tak? Itu maknanya ada dua. Komunitas dolim ya pasti dipimpin orang dolim dan penghukuman Allah pada orang dolim juga karena digasak oleh orang dolim yang lain. Ya supaya makna ku imani gitu. Ya. Buatan mungkin salah gitu. Tapi tetap kue darani Quran ajma umin kalma maknayan. Tetap Quran lebih umum dari, kedua mana itu. Lalu bener dewe bangun. Wong ibu yo ya percaya tafsir, tapi ojo percaya teman-teman. Mari bodoh. Maksudnya mari bodoh itu tafsir tetap mempersempit jami'u kalamihi ta'ala. Ya tetap mempersempit tuh. Orang biaya gue Misalnya mau apa apa tadi yang ahla Makkah tadi. Iya, iya, iya. Ya, nabo Ahla Makkah. Itu kan jelas Quran itu kafatal limnas kan nggak mungkin ada satu kitab kemudian khusus ahli Mekah. Tapi misalnya kita orang tahu mau ahli Mekah lalu asbabun nuzul Quran itu di mana? Masuk buat tulis Bojonegoro kan malah kacau kan? Maka mufasir tidak punya pilihan. Kadang beliau kepengen nunjuk no asbabun nuzul, kadang kepengen nunjuk no tuh bahkan kok menadak ada terima ngono khitab kanggo kanjeng nabi cara kok itu khitabun nabi khitabun li ummati ila madalat dalil ala khusu siati jadi khitabun lin nabi khitabun misalnya ini tahajud itu sunat orang sunat padahal jelas khitabe wa minal ini fatahajjat fatahajjat bi nafilatallah eh, aja aja sing dikongkon tahajud pangeran kanjeng nabi pun Haji Nabi lah, cara ngaku kok itu. Nabi sing dikongkon kok ribet tahajud. <laughs> Tapi yang mau fajar lagi itu kitabun Nabi kitabun ayat sak terus wes gak iso kayak melebu, wes gak iso blas sih. Wong terusane asa ayat asa kalau buka makomam. ibu kowe ra iso tok makomam. Makomam makomam mustahik nama. Dong lho kok jadi ulama orang angel piye wong ayat ngarepe gue jadi buka itu khitabun nabi khitabun umat. tapi separuh berikutnya enggak sudah enggak bisa kan. Lah ya pas perintah tahajud iku umatnya cek iso niru. Tapi umatnya ra oleh GR gede rumangsa asa ayab asaka rabbuka iso ta ra? Muhal. Mewale ya mustahik apa? Ana maknane Muhammad dengan kamu tahajud maka kamu akan diangkat Allah yang punya hak maka Mama Mahmuda yaitu asyafaatul uzma. Lah di ini kan sudah umatnya ada ikut sudah. Napa? No? Tapi ada bukti kalau perilaku agak salah, malah kita beli nabi malah mau kita beli mati fakot dunan nabi. Malah walian Mas ya. Kalau sesuatu kurang positif, buat nabi sing dihentikan itu nabi rata terlibat. Sing terlibat umat. Misalnya masalah tolak. Biar agak tahu ngaji ngono, balik. Ya ayuhan Nabi nabiyyu, tolak tumun nisa. Tolak itu kan sesuatu yang kurang baik maka khitobe ya ayuhan nabi tapi nih, ida tolak tuh sing rontok kurang ajar tukang megat bojo umat Nabi radui perilaku seperti itu. Makanya ngaji tafsir ya angel tenar. Mana kalau darahnya sampean pinter terus ngerti angel. Wis ra usah, barang angel harus dihindari. Makanya di ulumul Quran itu jelimet. Ada khitabun nabi, khitabun umat. Tapi ada khitabun nabi kalau sesuatu itu tidak positif, itu untuk umatnya dan Nabi hanya posisi mau tidak mau maksud mau tidak mau ini Allah itu kan sing ini kaji Nabi akhirnya ngendikannya ya ya Nabi sing kaji Nabi mesti wae sing dikitabi Allah ya Nabi nah, meskipun tentang umatnya lalu unik ya ya Nabi kok tersane ida tolak tumun nisa fatolikuhunal idadina wa asul ida karena Nabi tidak mengalami seperti itu yang mengalami kan umat umat Paham ya? Jadi wong itu ngaji. Jadi onok khitabun di nabi, ya mesti khitabun di umat. Tapi onok sing ora. onok sing separunan, kayak tahajud itu separunan, jelas separunan. Pas pas sunniyatut tahajud, orang apa? Sunniyatut tahajud ikut mustarokah bena nah gue bena nih. Ya, tentu kita pun disunatkan tapi nak pas mulai asa ayat asaka robuka maka mama muda, serah sunat. Serah mungkin terus aneh. Dan dengan tahajud kamu itu Muhammad, kamu punya hak asyafaat al usma. Nah, gue kan gak gue tahajud. Iku sampe berdosa sama piro-piro bayang syafaat bang. Keduren bayang no nyafaat Tapi nak neng ya Yuhan Nabi karena tolak itu amrun mustaqbah sesuatu yang dianggap buruk sampai ono istilah Abu Abdul Halal ilah atolak sesuatu halal tapi Allah tidak suka itu tolak. Ya tapi kira usah sing sekadu pegatan ora usah ngeluh. Es nak istirahat ngono wis nganggo kodok kodar. Kayak ning khotbah nek la ani, wala yaftikoni ila biqadain wa qadar wa kitabim min Allahi qad sabab. Dimulai ya, aku nih kau tak anggap jujur. Mulane kula nu termasuk pengagum ilmu, belum pernah ada umat yang ilmunya jujur kayak umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Coba umat Kristiani kan talak itu masalah tenan. Wong kudu rata. lah. Cara kula gak fair. Ora cocok di bujung lama iya beten. Terus lama elek. Terus di bujung lanangan fakir ya lara tenan. Wong nak fakir ya tetep pola. Wong fakir kok ngopi di omah ra kerasan ngopine milih wong ayu. Apa nak fakir terus gak pola ya pola. Terus fakir pola. Pola coba. Mangkel gak sing itu? Mangkel. Itu ya, ora dadi mufti tak kon rafa yakin. Lah yo iya, artinya tolak naik wayahe iku ya yo kudu tenang. Mulane daripada nulis diomongno ning khotbah nikah. Jajal kawin ning Indonesia kan harus jujur. Uzawi juga alama amar Allah bi saking bi ma'ruf atas tasrim bi. kan realistis. Cung tak rabekno ya nak tepak yo ya, terus nak tepak yo pegatan. lu cara diterjemah artinya kan berhubung bahasa Arab ketoke sakral. Coba mana nih? Ayo sakral ning deh juga ala ma amaraka Allah bihi min insakin bi ma'ruf sudah jajal terjemah misalnya aku nggak kata Gus Gus tak no nak tepak yo ya terus tepak ya pegatan ya, ya, oke Gus antak kopi coba misalnya saksinya ngalim kabinan dia urung-urung wis bakas salah Melane Mbah Mun, Mbah Mun akhir-akhir itu kan nyari atno awak ing saking ra usah diwaca. Masyhur. Mbah Mun, ya, Mbah Mun akhir-akhir kan gak setuju. Akhir-akhir ya, riyen nggih biasa akhir-akhir biasanya diterus ma alama amar qawwa min imsakin fil ma'ruf wa mu'asaratin. Pokoke diterusno ora ana awak imsakin. Aw tasrihim bisa. Sering Mbah Mun dawuh, urung-urung wis bakas pegatan. Pegatan sing ape. Tapi piye-piye khutbah nikah wis kadung ngono iku. Hmm. Khutbah kan wis kadung apa? Sing gak sing khutbah ya, sing khutbah iku. Ya. Sing layas yastami ani bapak itu final umur kullaha tifia masa wa wahkum terus wala yastami usnani wala yaftariqani illa in wa qadar wa bin nawai kat sabab. akhir khutbah kan masih seperti itu. Ya cung ya kowe kudu roh ana wong loro kumpul nek seben bisa kabeh kodok. Kodar wa kita bumi nek sabak skala kalah mbek catetan. <laughs> Jadi aslinya nggak ada agama secara serealistis Islam. Ya sudah daripada pegatan yang mungkin terus yang mungkin domong nawa yang Arab ben gak kaget kan. pemanasan oleh itu. Jujur. Jujur. melani. Kulo nu kagum Islam dari segi ilmu. Kulo kan nekuni ilmu ya. Mungkin kalau orang lain kan kagum Islam karena apanya Selalu saya itu pengagum ilmu. Cek ora ono agama sejujur Islam. Apa dibatasnya? Misalnya sholat ya dibatas, kemungkinan rasa ya dibatas, wajan yang mungkin orang sah. Di fair orang kok sesuatu. Kayak gue kemungkinan bunuh rokok ya dibatas. Kemungkinan bunuh rokok sih ya dibatas. Padahal aslinya kan mariati cilik. Wopo ya dibatas. Secara ilmu dibatas. Yang rabi lah ya, ya, lagi wali matul ursi ya, lagi seneng senengnya rabi. Dibatas kemungkinan. Lah iku kadang sing ngakatno wae jek uzawi juga ala ma amara Berarti ma amara kabo. Megat itu termasuk kategori ma amara kabo. Ai megat sing ihsan maksudnya. Lha iya kan nak dimanani kan juga ngaweno ingsun ka ing sira. Atau bakal ngaweno ingsun ka ing sira alama sesuai ngatasé perkara amara kabo bihi. Kowe tak rabekno sesuai aturan sing diperintahno Allah. Aturan itu kemungkinannya mau lurut tok. Nak terus ya sing apik, Nak pegatan yo. Terus kowe nih, oke. Oke, itu kabil itu apa? Kabil itu nikah atas wijah. Nah, itu kan urung-urung mesti bakas pegatan. Khutbah ini kah mau walas tam isnani walaf tarikoni illa biqadain wa qadar wa kita biminawahi Nah, kaum Kristen kan nggak nerima itu. Padahal nyata. Mulane cara Fatul Muin kan oh, ada halal yang disunat atau pegatan. Misalnya di bojo sing saya atil sing ndak ndak mungkin disabari. Tapi kalau sekedar saya atil khuluk harus kamu sabari. Mereka wong wedok salihah kok ning muin kalau robil asom. Nah, darane koyo <laughs> Or gagak. Oh, nak putih aja gampang gagak sing suwine putih sito. <laughs> Karwan putih jelas malah ono nih bocok maju ora <laughs> Gak sing ya kan? Ikhda jana kehi bayar, nak karwan gagak putih ake mas sing berdin akeh. Koyok gagak sing suwi nih. Putih sito. Ya malah angel kuliahnya. Ngenteni gagak salah gen. Yo ya, ono mas gagak putih hanya nono, tapi nak putih jelas malah malah banyak karena jenisnya kayak perkutut, nah jenisnya apa? Putih kan malah ono ya mau ya jadi nak mana nih Quran ini pesan nih bangun tafsir itu ya mari pinter tapi coba imani di bab tertentu karena tadi mas kalau diimani takutnya itu pilihan apa pilihan misalnya kalau dari kal kita bular ibadhi, misalnya dari kal kitab eh Imam suci kan tafsir kan di taqra'uhu ya Muhammad ini kitab yang kamu baca ya, tentu ada ulama yang mengatakan yang ditulis karena kitab itu identik dengan maktub ditulis. Mesti ulama darani ini kitab yang sudah ditulis di Loh Mahfud yang saya wahyukan ke kamu. Tapi eh, dari Imam Suyuti nak bantah, lalu artinya tak diwahyuk no, nak rata ulang no, rata wajah. Terus dari sing sitok ya. Eh, lalu apa artine kowe maca nak rasa sesuai mek sing ditulis di loh makhluk. Kan fatabanan rono bari Sing ini sing goblok Mas maca. sing bingung kan apa-apaan. Ayo saja saya kirim mutakin ya tak wari jadi wong alim tafsir kitab ini memberi petunjuk bagi mereka yang takwa. Itu kan jelas keliru kalau kowe nih. Jadi Quran manfaat kanggo sing takwa tok. Ya keliru. Umar ketika masuk Islam takwa sik ta masuk Islam sik. Ya iya zaman ini kurung Quran itu posisinya wis takwa tapi cek kafir. Cek kafir, tapi kurung surat Toha masuk Islam. Langsung masuk Islam. Makanya orang sing darani lil mutakin ke wong sing wedi dosa kafir. Orang kok takwa sing wanting lakoni semua perintah, tinggal semua larangan. dan ngono orang orang kafir bisa masuk Islam lewat Quran. Kan urung jadi mutakin. Ayo kita milih manut dia. lo kira orang rasanya jadi mufasir. lo kan kita tafsir tak wajah wajah jadi Ayo oke mana? Mana Manane mutakin kan musim mutiye? Nanti nak gue menelil mutakin ke diusir takwa, yaitu binti salil awamir pasti nabi. Lah zaman Umar berumur Quran diwajah itu. Kafir. Cek kafir, gak takwa blas. Aku milih di mana? Ono sing ulama mana nih ini? lil mutakin ke tiung sing takwa e wa Lang Lan liyane sing takwa. Nak tepaan yang kok jadi. iman. Alasannya masuk akal. Li anna wa ta'ala kul fi ayatin ukhra hudal linnas. Wah, dibantah ora kena. Imam Qurtubi muni lil mutakin ku iktifa eh lil mutakin wa fa inna wa ta'ala yakul fi ayatin ukhra hudal lina. ora kudu mutakin eh milih ndi kowe ora ono mlane latihan dadi wong alim aja men pidato ora tau sing lah nuruti dhewe ayat ya lil mutakin yo Lah Imam Suyuti Imam Suyuti milih mutakin wong sing lakoni perintah dengan mergo di annahum al muntafiun nabiya karena mereka sing ngalap manfaat. Tapi sejarah membuktikan banyak orang yang masih kafir dengar Quran menjadi Islam. Islam semua semasyur Sayyidina Umar kan ketika mendengar surat apa? Tuha asli maksudnya Tuha. Itu Tuha opo surat Tuha Tuha tenang. Jadi kudu dilurus nongol. Nah, kesulitan mufasir di situ. Saya secara nurani senang Imam Qurtubi karena ilmu takin cara beliau hada min batil iktifa ay lil mutakin wa ghairihim. Kaya sarabila taqikumul harqa ewal ewal barda. Iktifa iktifa. Alasannya karena Allah dahulu di ayat lain hudal Nah, karena mutakin itu spesial ya sudah disebut mutakin. Kayak aku lah misalnya mendingan ini Kang iki kopi jajan kang Gus Safif Kiai Mansur. Itu penyebutan itu mesti karena yang dikenal. Tapi misalnya di daerah yang lain aku ya senang. Jadi wong is niat ngamal ya dimakan siapa saja senang. Karena menyebut itu hanya karena kebetulan yang di, dikenal. Nah, makanya iktifa. Apa? Iktifa. iktifa. Iktifa itu ngalap cukup di zikri ahadi juz Jadi salah satu juz disebut, kemudian yang lain dianggap ikut. Misalnya kayak kanji Nabi, misalnya buat takoi. Kanji Nabi kalau nak sholat ku piye, ya sementing pakaianmu suci. Mesti ngendikannya hanya gitu, di semua hadis hanya gitu. Padahal syaratnya juga tempat yang dipakai sholat. Dan terus misalnya kayak berdasar dari Nabi sementing pakaiannya suci, ini telepon nggak Allah sholatnya. <laughs> ya sarap letul, tul. <laughs> Menurutku ya perlu diobat nol letul. Ngono bocah ngono, kuwi jenenge apa? sarah Sarap. Dong ya. Dong. Ya, jadi hudal lil mutakin. eh ya, kayak misalnya Nabi zaman dulu, neng hati hati kan misalnya normalnya kan sholat yang penting pakaiannya Iya, iya kita kalau didik kan gitu sholat tuh biaya yang penting aku pakaian terus kue sholat yang kelihatan kan pak ya hanya bilang pakaian suci kalau tempat nggak dibicarakan. Sarap to, rek. Butuh diobat. <laughs> Ya itu jenenge nih balawa juga apa? Iktifa. Iktifa itu menyebut salah satu jus, yang jus lainnya diikut. Kalau baju yang dikenakan harus suci, ya berarti yang dipakai sholat juga harus. Nah, Sisa pinter. <laughs> Nual di ngekek no, kekuasaan ingsun minal wilayah sang wilayah Batu zolimi yang sebagian wong sing dolim, badan sebagian yo ya Allah batin bima kelan perkara kang kang sepuang ya ke yak siku nang lakoni semake minal maasi sing propro maksiat. Ya maksarul jinni. Aku makna wau niki jelas wonten hadise, kula waca si, Yang takimu wau minaz zolim gitu, di zolim. Jadi kalau Allah menyiksa orang zolim biasanya dengan cara melibatkan orang orang zalim itu. Tapi semayan takimu min kilehima Kemudian dua-duanya saling saling eh, disiksa. Ya maksarul jinni he kelompok jin wal insilan kelompok manusia alam yakti ana tara teko kumi sira kabeh sapa rusulun utusan mikum sangi sira kabeh. Emin ikum tangking jenis kelompok sira kabeh dikum. Tegese sebagian sira kabeh asodiki kang beneri bil insilan manusia. Au rusulil jinni utawa pira-pira utusan jin. Manane ngeten maksudnya. Alam yaktikum rusulum minkum emin majmuikum ay dikum aso bil insi. Au rusulul jinni Maksudnya Imam Suyuti kesulitannya itu Kalau kalau kalau harus kani Rasul sing saking Allah langsung itu ada enggak yang dari kelompok jin? Kan keyakinan ahli sunnah tidak ada yang dari kelompok jin. jin. Kalau ada Rasul yang ke jin itu pasti Rasul yang dari manu, manusia. manusia. Tapi dohiri ayat ini koyo-koyo oh, dari jin juga punya kelompok Rasul. Rasul. Paham ya? Makanya mau tidak mau harus ditafsirkan majmu ikum apa? Ngono ya. Keyakinan ahli sunnah kan nggak ada jin yang diangkat jadi rasul. Tapi dari ayat ini kan wahai kelompok jin dan manusia, bukankah kalian telah datang rasul, rasul kalian masing-masing? Berarti seakan-akan kan kelompok jin punya rasul, punya rasul dari jin, kelompok manusia punya rasul. Nah selama ini yang diyakini ahli sunnah mungkin bahkan semua umat Islam Bahkan kelompok jin pun zaman Nabi kan rasulnya hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada rasul yang dari kelompok jin. jin. Paham ya? Nah, ini mana nih ngaji bolak balik ya, ya ngaji. Angel lah terangan. Berarti mana nih eh, amin Mas Eb eh, Asotibulis. Jadi nopo nopo ya? Iya nama nih Aimin eh, Mas Muikum. Majmu itu iku kalau ya, ya, kalau beri sekian perbandingan. yang dipakai dalil itu ya marajal marojal bahra ini ini, ini bina huma ayat terus terusan ayat wa itu yakhruju min humal lu'lu'u lu, marjan jadi ya iso sometu min huma saking loro ini apa sangking keceluk loro ini Sing bener keceluk loro-loro mergo sing mengeluarkan alulu wal marjan itu laut atau laut asin. Iya. Paham okay. Ora kok apa? Sungai. Ya kan? Marojal Bahro ini iya. dua mata air yaitu air tawar dan air asin itu bertemu benahuma barzahul terus ada mimbran ada pemisah yang tidak saling uh, hmm. eh, tercampur Terus mestinya kan yahruju minha karena yang mengeluarkan lu'lu' hanya laut. atau yang asin. Tapi Allah ngendikan min huma. Eh min majmu'ihima. Ya ya angel ngaji apa? Eh majmu'ihima. Enggak sesuai pinter dewe. Ya jadi misalnya khalaqallahu samawati wal ardo terus misalnya wa anzala enggak ini buatan koyo misalnya redaksi kolako gawe opo opo sama wati wal ardo terus wa akhraja min huma misalnya al mator Min huma ya pokoknya min hum padahal mator kan hanya dari langit. Tapi sah apa? Sah diredaksikan min huma. Dong. Ya? Jadi mau gampangannya ngomong jorong Jawa itu. Tak beri contoh meneh. Maghrib be Isa itu jenenge ya Isa gak ditasnya. no, nah, karena sini normalnya gak Isa. Ke tasnya harus dari nama yang sama. Tapi Maghrib be Isa ung maghrib Maghriben atau en Asam subal komar komaren malah menang komar mas nih kalau tasnya maghrib isa menang kok en menang maghrib bisa maghrib dari mana penasaran jadi betul nyanyian masuk ya maghrib maghrib Tahu di bulan Robul Maghribo ini? Robul Masyrik. <laughs> Oh, tahu. Doblo berjul Tak ada utang kau. Ya, itu koyo aku, utangi rawati akeh, kan, jadi cek cerdas. Mikir. Isae nama Maghribo nih. Jadi mungkin Maghrib kan, Gak umumnya, misalnya Pekah Medina, Haromen. Haromen. Dua tanah. Gak contoh sih terkenal Mbah Rifin. Ah, bapak ibu-ibu. Apa wae? Apa wae? Nah, <laughs> itu mau. Padahal artinya abu nembe. Umum. Tapi nengkoran Quran jelas wali abawai dia lah. Ya, abawai nih. Nah, maghrib Isa. Isa. Oh, soalnya. Buat-buat durian buat terus ngukumi sira kabeh sapa rusulun pira-pira utusan mingkum kang saking sira kabeh. Ai min majmu'ikum tegese saking sekumpulan sira kabeh. Ai bak diku. Tegese sebagian sira kabeh asodiki kang beneri bikinsi kelan menungso. Au rusulul jinni utawa utai maknane teka rusulul jinni ku nuzuruhum. Tegese tukang dakwae rusulul jin. Nuzuru jamae nazir dina rupane wong akeh yastami'una kang krungu sapa alladzina kalama rusul ing dawe rusul fayubal diguna. Mongko no sapa nuzur kaumahu min kaumi para nuzur. Ya kalau pokoknya tak warai logikanya ini. Keyakinannya ahli sunnah wal jamaah Rasulullah ini namun saking Menusa Berarti orang no rusul sangka jin sing dijawi Allah langsung. Paham ya? Yeah. Itu saja pegangin dulu ya kaidahnya itu pegangin dulu itu Rasul secara definitif, secara alamiah. Tapi piye-piye Rasul atau Rasul itu punya makna luhut. Pokoknya wong sing ngemban perintahnya Allah. Nak ngono murite Kanjeng Nabi sing songkok jin, ya murite Kanjeng Nabi sing songkok jin, jin ya iku iso kecelok Rasul. Rasul. Koyok ning surat Yasin apa? Surat Yasin kan masyur kan sing jadi Rasul kan Ishak tok. Iya. Rungokno ya teng surat Yasin sing lakon aktor jadi rasul namun sinten? Nabi Isa. Tapi it iya, arsalna ilaihi ini. Padahal ini teng mriki Rasulullah apa Rasul Isa? Rasul Isa. Isa. Ya lumayan rada pinter nanti. Ya. ya kan ceritanya kan ono kampung Antokia ya masyhur ya apa? Antokia. Rasulnya itu Isa, sentralnya Isa. Terus ke kampung pedalaman itu Isa ngutus santrinya dua. Apa? Santri dua. Santri dua ini dapat mandat dari Allah apa dari Isa? Dari Isa. Tapi Allah ngistilahno ya id arsalna ilaihi musnah. Paham ya? Ya kayak uang loh misalnya ono desa binaan terus kayak ini tuh hal wah Allah ngirim di Tuhan wah kon oh. binaan. Aslinya sing no ya kepentingannya itu maksudnya itu. Tapi istilahnya kan Kuwana ya. Jadi meskipun domir isnat noning Allah, tetap proporsional napa? Proporsional. Misalnya aku tak ini malih ya si Mas Yuning surat Yasin itu kan Rasul intinya bisa. bisa. Terus desa binaane Isa mau cukup mutus santri lah kemarin, napa? Lha iku istilah Allah it arsalna ilahi musne. Berarti dua santri disebut arsalna atau disebut rusul. Terus fa'azasna bisa bisalisin fakolu inna ilaikum mursalun eh mursaluna min jihati luhut mereka diutus Nabi Isa sing utusane Nabi Isa ya minoko utusane Allah tapi tidak rasul definitif artinya wong iku untuk wahyu langsung songko dong ya, ya nah rusulul jinni ya wis ngene iku maknane Rasulul jinni adalah jin-jin yang pernah ngaji kanjeng Nabi. Nabi yaitu sing disebut ning napa surat jin. Jadi surat jin mau sithik Mas, paling akeh malah ning akhir surat apa? Wa sarafna ilaika nafarum minal jinni Yasam. Kalau akaf. Ya. Bro, bobor tuh orang Quran. Akan pidato. Apa enggak apa ge Mas? Malah nak sing surat jin itu dak pati banyak bakas tentang jin nasibin. Masane nasib biasanya. Tapi wong Jawa nak maca nasibin. Tak dulu nih kamu sih macam ini nasib ku wong Irak. Jin kok Irak. mana gara jin Aladin jadi kok Baghdad. Jadi nih jin kan jadi kok Baghdad. Nak cara gini Gunung Kawi ya. La <laughs> iya, wa id sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'una al-Qur'an ma hadaruhu qalu ayo terus no siapa terus. Falam Arwan muni pratawa apa? Alif terus no, kayak juta Rong juta, rong juta, rong juta. Tak urunan bagi Mansur. Ya mas. Kurang, kita ya, tambah mana? Dia itu lah kita akhir apa? Wa isorofna ilaika nafarum minal jinni yastami'un al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma kutiya wallau ila qaumihim mundiri terus qalu ya qaumana ajinna Qur'an ayo kan jelas wa sorofna lan sumangsane no ingsun. Maksudnya menfokuskan ingsun. Melok apa? Melok akhok kan. Ya pokoknya akhir surat akhok. Tak mana no ya. Ini bukti kalau teorinya Imam Suti benar. Yang dimaksud rusul jin adalah nuzuruhum, orang-orang jin atau makhluk. Orang jebule orang-orang ya, repot ngomong bantah meneh. Cocok kurang ajar. Tapi tak sepuro, kowe rong juk sepuro tak sepuro. Mergo ora ono tak sepuro lan terus dadi dosa liya Mana guna nih? Kita sepuro misalnya kita sepuro aku dosane tetep akeh. Iya, iya. Ora ono gunane nyepuro kowe ora pura. orang. Ya, wa id sarafna ilaika nafarom minal jinni yastami'una al-Qur'an falam mahaduruhu qalu ansitu terus falam qudiya walau ila qaumihim munzirin artinya ketika mereka ngaji bek ngaji ngaji bek kanjeng Nabi Hatam mereka pulang sebagai nazir apa jadi mereka kan hakikatnya rusulu rasulillah no? rusulu rasulillah karena yang dibawa adalah ainama hamalahun nabi kahanani barang sing asto kanjeng Nabi bisa disebut rusulullah Nah, ya, sebenarnya kita ya kita kita ini sebenarnya kan bukan ulama langsung, bukan ulama Allah. Tapi misalnya Abu Bakar khalifatu Rasulillah. Berarti tabiin kan khalifatu khalifatu Rasulillah. Terus tok Toha kan wis khalifatu khalifatu khalifatu. <laughs> Wis kahib kabeh piro ya? Sana kita tok Kanjeng Nabi misalnya tak gawe rata-rata lafri. Milik saya ada yang 42. Nah, aku 42 loro sanad tok Toha kabeh piro ya? Aku cek asli, Mas. Cek telu. Batu cek gawe, Nah itu kan tapi kan uang darah ini wah itu ulama <laughs> ya pangeran. Wah jadi nih orang ya. Tukang pidato itu maksudnya. <laughs> ulama ya itu mau sawi itu jadi ulama. Roh terkipir. Muaji tenanan mas mau dijupuk sing gampang diterima publik. Kurang ajar. <laughs> Nah ulama kan fair, Mas. Ilmu angel kaya wong diwoco urut. Gak kaya kula. Kula ini cara muga gundong. tanjakan yo tak lewati, jurang yo tak lewati. <laughs> Wis cocok racocok jadi ulama. Mbalik ora. Sing payung dia. <laughs> Arah lagi Mas. Ora agama kok dipilah-pilah yo. Ora Yesus. Oleh kau <laughs> nih. Mboten angsal. Nah pelakunya itu saudara kan. <laughs> nih. Oh, oleh aku mau Iya. Bila bila. Kayak pulau nih, wael mau ya, apa ya cocok ra cocok. Iya, disampaikan. Mempanjang urut tau kan? Kalau kan orang. Ini ya sudah pasar tadi. Mau <laughs> hasut saya ngomong. Ya tadi jelas ya. Jadi kita tetap berkeyakinan Rasul itu hanya minal insi Nah, ano istilah Rasul minal jinni hakikatnya apa? Rasul tadi Rasulu Rasulillah. dong ya. Nah, eh, dalilnya mau neng akhir ahqaf ono istilah wa idzarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Quran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma kudia walau ila qaumihim mumbi Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. ini kan jelas dia mau mendengar kitab sing unzila min ba'di Musa musaddiqal itu melane Nabi Musa populer sangat populer Nabi Musa jin muni Quran we referensi ini kitab yang setelah Musa jadi Musa itu populer tenar. jadi neng medsos jin <laughs> neng dunia sosialnya ya jin Musa populer orang muni baca Ibrahim padahal cara Islam Musa Ibrahim keren Ibrahim iya. cara Islam maka kanjeng Nabi Muhammad kena kitab anit tabi milata Ibrahim Anifa. Orang orang anit tabi milata Musa. Tapi ini dunia jin itu populer Musa. Luwih keren, seru kan. Nabi jotos wong ya tahu, Nabi Musa itu keren. Keren. Jotosan yo ya tahu. Wes koyo umume wong seneng Nabi Musa. Ya tahu jotosan kan? Jadi ana wong Kipti tukaran mbek wong Israel. Ning Mesir Mas tukaran ning Mesir. Bareng didelok Wah, orang Israel itu kalah-kalah. Coba terus orang kita. Dia nelalin anak Nabi. Nabi kan jodoh. <laughs> ya tak sekolah. Saja nih jatuh si yang biasa. Tapi kan buat buat Nabi. Tadi bawa zaun Musa fakodo. Malah nih deknya tetap raditung kotil. Merku jotos gue biasa. Jontong ya. Jadi nabi gue ya repot. Jotos biasa we. Mati. Jadi bawa zaun Musa fakodo. Jadi kue jodaran Nabi Musa niat ini. Nabi Musa jotos biasa. Tapi buat buat iya. Nabi Jotos. Jadi tahu kafe, minggat ya tahu. Rosi kirim wong ya tahu, ora usah buat terus. Tapi terus no. Nabi Musa di barani putri Nabi saya bulu. Pertama wong Nabi Musa roh dalan kan sing roh dalan kok ngarep. Barang kena angin roh, ya di terus no. ya Nabi Musa tak. Tapi terus no Nabi Musa. Kowe melaku guriku kok introksi introkseni. tadi kanan nih ngomong. Cara toha ya kok ngarep terus. Eh, Soalnya mubalak tidak sepiro. Artinya Nabi Musa itu koyok besar ya jentusan ya tahu. Iya. Rodok delok ya tahu. Tapi rati terus nol ya, Rodok tok. kau ya tahu, kau ya cara ya terjemahan bebasnya ya minggat. Iya. Masa abako arani tindakan kan gitu. Mana nih abako manjan terjak sini ya. Jadi Makanya terus populer karena apa ya? Dia mengalami kehidupan yang normal, loh. Eh, uh, normal. Nah Nabi Ibrahim kan terlalu ideal ya karena ya memang dipilih sebagai Abdul Ambiya, no? Dipilih sebagai apa? Abdul Ambiya. Makanya nggak ada cerita Nabi Ibrahim jotos-jotosan, geng. <laughs> Nggak perlu masalah. Lung dekne mari nira jotos-jotosan itu perkara ini kebodoh. Kan dekne bareng bela Israel, tenang Israel ini kan provokator kan. Suatu saat tuh kanan meneh kan. Bareng tukaran najuk tolong Nabi Musa faidal ladzi sorohu fil amsi revo. Kora lagu Musa kalau la mungkin. Wah, jebule aku tukaran ini buk bodoh nih tuh. Jebule sing salah aku kowe. Maksudnya wong Israel jebule wong kurang ajar. Sing dibela Nabi Wah, akhirnya dicuat atas pesan Nabi Musa. Dan Nabi Musa ya adil. Kelompok ilah nak salah. Ya. Jadi kayak aku misalnya, masih tuh ngaji aku butuh bocor ya bocor. Orang kayak Nabi Musa. Orang apa dijotos? Wong ini cerita. Hasilnya kan konangan. Jadi falam ma'an aroda yaktisa billadhi wa atul qala ya Musa aturi itu antak tulani kama kotal nafsam bilang. Jadi ketika Musa pejotos, Musa aku apa ini aku ini wis masa mosok kurang. <laughs> Akhirnya kau dong, ternyata pembunuh kemarin itu Musa. Musa. Jadi mulai di uang kadang dikorbanokan kancane, jadi sunat kadang sing korban wong ya kanca. Nah, wis ora usah ngeluh. Misale aku kok didol tuh wae korban. Nabi Musa sing korbanno ya uang. Israel. pangeran ngono. Mane wong kudu rido pangeran sedonya wis ngene, ora ono rasane. Tapi Allah lebih apik timbang sing mbok delok. Dadi kamane manusia kape, sak api-api, jek apik Allah Subhanahu api-ekonco ada kanca ngedol. <laughs> Nah, menurut manusia repot mas, sing gedeng-gedeng, sing apik ngedot, seloro kabeh. Tapi <laughs> sebagai umat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diregani. Gak delok gue ini adalah ketuaan ini, no? Kadang emang ya kalau tapi nak iling umat dengan Nabi. <laughs> Sing regani kan Nabi. Delok ketuaan ya. lah, tua tua sagomo terus di Kayak ngono wis. Dhisik <laughs> jenenge dakwah iku tak warai hae. Dakwah iku ning desa-desa wong dikeki dhuwit di iman. <laughs> Maksudnya itu ya, ngekei di sini, bisa terus mbok ora terus ora usah terus. Di sini jenis dakwah itu ngekei. Mbok terus <laughs> nodi. Ya tapi zaman sing ngene ya. Iya. Ya mbok sing ngene. Umul kalwa. Ya au rusulul jinni utawa ta maknane rusulul jinni ku nuzurhum tegese para wong sing ngekeki peringatan. Pokoke paling gampang bandhe nonton surat napa? Yasin ya, teng surat Yasin id iya. arsalna niku boten kok rusul Isa untuk wahyu langsung saking Allah tapi saking Nabi Isa. Isa. Karena Nabi Isa itu tidak bergeser sedikit pun dari perintah yang diperintahkan Allah disebut id arsalna. Allah dinarupane wong akeh saluna kang ngusul ladina kalamar rusul ing gawe para rusul fayubal liguna. Mongko nyampekno sapa para jin kaum mahum ing kaume para jin. aku suna kang nyeritakno sapa sapa para nudur utawa sapa para rusul alaikum ngatasi sira kabeh ayat eng pira-pira ayat ingsun. Wa ing biru lan ngeki peringatan sapa ngakeh kum ing sira kabeh liko ayo mikum. eng pertemuan dina sira kabeh hadaya ikilah yaum. Faqalu moko padha ngucap sapa ngakeh syahidna us nyekseni kita ala anfusina melarat yang atasnya dhewe kita angkat balaguna kok balaguna nih ya? balaguna apa balaguna angkot bulihna orang maksudnya ya orang ngono sajane yo Qalu syahidna ala yakusuna alikum ayati wa yungbirunakum liqa ayumikum hadza. Eh, ya. Qalu syahidna ala anfusina angkot balago kang yang tahu nyampe ana sapa rasul nak kita yes, ya rasul iku mufrad tapi bi makna lafo jam'i utawa nak kowe maksa yo ya angkot bulihna wis dikai apa ora tapi yo ya tetep keliru maksudku ya akal dia tetep angkot Ya orang normal itu ya kan setiap orang kenangannya kan satu rasul berarti anggap aja apa angkot balagona wes nyampe no Iya bener aku mas. Mau aku ngaji wis suwi kok. Jadi ngaji ngene per kaum itu kenangannya kan per satu, rasul. Jadi soal rasul wakil tapi sing roh kan sito. Ya ngono orang angel temen. Udomer, wa adomir fidomir. Pamalan nyari fidomir fale salah. Apa angkot belahu ing yang mesti nyampe no sapa rasul iku sing terkait sampai kelompokku nak ing kita ya semono wis kok ribet Kalau kala dawuh sapa wa taala wa qaratumul hayatud dunya lan ini pun yang wong akeh opal hayatud dunya apa penguripan tuh. Ini urune Imam Suyuti Imam Suyuti nyerong keramat tenan maksudnya kabeh Quran kan Dewi pangeran tapi nek kini nopo pola taala nopo. Maksudnya kalau Ta'ala kan gak mungkin wong kafir muni wa gharat humul hayatu dunya. Jadi Imam Suyuti ku ya rada sudon mek kowe. Kuwatire kowe nganggep wa gharat humul hayatu dunya sak paket ya makalul qauli syahidna ala anfusina. Berarti wong kafir muni ngene sahidna ala anfusina wa gharat humul hayatu dunya. Kan kacau. Dong ya kowe. Awas sing kafir-kafir nak salah wakaf. Ya. Lah iya wong kafir kan akhirnya ikrar sahidna. ala wis wakaf. Terus Allah ngomentari meneh dawa meneh. Wa kaya hayatud dunia. Mulai Imam Suti muni kola kola ta'ala. Lah nek ora kola ta'ala berarti wong kafir muni. Wa qaratumul hayatud dunya. Terus dia ngomentari sapa dhek dhewe. Tertipu oleh kehidupan dunia. Dong ayo. Ya, tunggu pidato ya oleh ayo. tadi. Ya dong, dong ayo. Berarti wakaf ning dia. Ya? Syahidina ala arsina wakaf. Yes, ya. Barwakof terus wa umul hayat dong yo dong yo wis pinter wis alhamdulillah pinter wong Ganjaran ini gede kan ini wong akeh Mengenai kulon seneng ilmu kulon dibaca. Jadi kulon kan gak mungkin pidato nih di desa. Yang mungkin non balik balik. Kulon diturulah nih mau untuk ganjaran. Kalau tersekali Allah. Oh, mati. Kau usah. Pangeran. Ya, jadi napa iku pentingnya mufasir ya. Jadi napa lafat kudu diket. Misalnya sing masyur ning surat Yusuf ya. Dzalika liya'lama ani lam akun bil Itu kan seakan-akan omongan Zulaikha kan sedurunge kan qalatim imra'atul azizil ana hasasal haq. Ana rawatuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Itu kan ketika apa tabir sudah terbuka dan kelihatan yang rayu itu Zulekho kan wis raiso ingkar dene. Terus kan dene ikrar setelah dia tobat Zulekho tobat kan ana rawatu an nafsi. Memang saat itu yang rayu Yusuf itu saya, saya ana rawatu an nafsi. Terus ana rawatu an nafsihi dan dia Yusuf laminas dia orangnya itu sebetulnya sudah tidak makalul kaulnya Zulekho. Terus Yusuf ketika itu kan ada dia lagi Yusuf dari kali lama ani lam aku lebih lebih. Allah membuka takdir ini sehingga Zulekho ekor seperti ini karena Allah nggak terima kalau saya Rasulnya kemudian dikenal sebagai orang yang khianati. Jadi dari itu ramah kaulnya Tapi di ayat itu disebut kola Yusuf. Maka mufasir harus menambahkan sebelum dalika kola Yusuf. Ya angel tenan dadi mufasir. Mereka lafat orang-orang di anak-anak. Nak keliru neroko kalau orang. Mubalek keliru ora keliru iya, Ya angel. Ya ayo. Ya. Kowe pidato keliru. Ora masalah. Jadi munib tuh, munib sih ngomong. Misalnya munib tahlil, masuk keliru berdiri. Ketendok nih Aku Aku lili tahlil itu di saatnya umat kan. Kita itu menangkapnya kan keribetan kalimatnya. Aku cara jadi ibu pendiri NU Stalin sing umum lah. Solawat Ibrahimia sing iya, solat. Kan dijamin bener. Timbang lafatannya terus meneng kabeh mau kiai ini tok. Anggus mulai uang masoli Abdullah Solati. Mulai menang, to, Mas. Iya. Kan lafate waneh. Piro piro. Ya, ya iki apa ta? Abu masoli Abdullah Salawati apa tak salat iku? Abdullah Oh ya sebenar, salawati apa salati mufrad apa Salati. Masuk lah Oh, ada cara-cara gak cara luhut fusa, itu apik jamak Hmm, Abdullah kan api-api, masa api-api orang perbandingan ini. Abdullah salati. lo yo ya ra iso to wong Ayo saiki misale afdhalus sholawati sholatul asri apa afdhalus sholati sholatul asri? Nah, ada di mikir tuh, gue nggak tahu mikir aja enak mau nggak mikir loh, mau gaji ya podo ya. Eh, saya misalnya redaksi Abdul sholawati, misalnya sholatul subhi atau sholatul asri. Apa Abdul sholati sholatul asri? Sholawat. Apa? Selawat. Kak sing diapal sing diapal sing umum. Allahumma sholli Ya sing bener. Lah coba terusane ya ala asadi makhlukika apa makhlukotika? Makhlukotika. Makhlukotika. Mergo ono perbandingan. Ada. Kene sing sinau lu kok mbok warai. Cuma aku ya goblok-goblok aku tetap maksudnya aku tetap anut umumnya wong. Senajan gak atiku iku piye gitu. Lan wong alim anu aku. Mesti ane bapak. Cara bapak kan wong kudu bodoh ya, Mas. Wasiate bapak wong kudu bapak ora apal Quran nanya. Iku nek ana wong semaan mlete karo bapak nyimak biasa. nyimak Quran iki. Aku gak boleh neng kota ono wong raro kalau tuh ngaji diulang sekandari semeneng. Wah sembrono wong ibadah. Wah, kan nanti umroh neng neng kota, maksudnya gak ron aku malam itu ya, diwarai, itu mau diwarai wah mati. Ya. maksudnya di mana signal itu? Ya? Diterang lagi musdalifah, ini wah mati. Lu mesti malaikat tersinggung yakin. Pas sembrono. Padahal aku sedurunge kaji sinau kitab manasik mulai karangan Syekh Muhammad Majmu. Wis hmm. dikandani. Matek napa? Tapi aku bel mulai bapak nuduh. Bapak tahu semaan, wong ra ana apal Quran. Tiket Quran cilik jalur Quran. Jalur Quran gede. Dikonnya, Pak. Dikonnya, Pak. Jenengan Quran gede mau. Kata ada Suhu jadi adep ngono. Nah, bapak ya sowan Lo nate ngebis yang Jakarta, yang Semarang, badhe mucal teng MGS dua tahun pinten kalau terus mucal. Ngebis ketemu tamu, apa Semarang, sarang. Anak kula nggih pernah liya batin gue. Nah, karena gak mandek pada nggak mandek sarang. Jadi nanti beri Nggih pada teng sekarang mawon. Barang mandek ke MPS sama buku. Lu jenenge cuma guru deh. Saya itu bahagia mereka anake saliyah. Badan ke piye? Nama gurune. Wah sembrono. Bang. Ya saiki jadi nak cara lu, nak afdal itu ada perbandingan itu. Jadi orang oleh muni ala asadi makhlukika itu makhlukika. Nah, jadi ini hamba terbaikmu dari sekian hamba-hamba kan ngono ini makhluk terbaik dari sekian makhluk makhluk. Orang kok makhluk terbaikmu dari dari satu makhluk. Dong ya. Selawatnya adalah selamat terbaik. Lah iya normal itu. Terus ane ala asati. Nah, itu bener nih Pak. mas ab Dong ya. Iya. Ya tapi aja nyalah dong orang Coba ke ben roh, salah milih guru. sini aku roh. <laughs> Mesti ben wong roh lugat tenan, mas, orang kok wajib ora ora masalah. Ora ora ora ora. Sekadar. Ya ora masalah, cara kula orang masalah. Cuma tak eling, oh, maksudnya itu, Ya kok ora tau do es kaun Kok ora tau do apa? Mergo ya tetep payu lho, apa? Ya dadi apa? Qala ta'ala wa gharratumul hayatud dunya. Mergo nek ora ditambahi qala ta'ala engko dianggap makaulul kauli. syahidna melok ya melok makaulul qauli napa? Syahidna. Ya jadi itu jelas ya qala napa? Kata soal tentang Nabi Yusuf ketika Zulaikha ekor qalati ro'atul azizil ana hasasal hak ana rawatu an nafsi wa innahu lamina sadiqin terus dzalika lama anni lam an. Dzalika mulai dewe Nabi Yusuf. Jadi kejahatan ini terbongkar dan Zulekho sudah ngaku karena Allah tidak ingin melihat rasulnya atau nabi nya, khianat. Jadi Rasulullah ora oleh tersangka khianat sampai kabundut, tetap harus terkonver masih supaya beliau sampai kabundut namanya terkonver masih. Ora oleh meskipun hakikate Yusuf gak zina ora oleh posisi tersangka itu udah nggak boleh. Ya boleh karena nanti melukai kehormatannya. Makanya tetap Allah membu termasuk buka dari kesaksian pelaku. itu Zulekha akhirnya ngaku nama Ana rawat tuh anak mang saat itu yang rayu, saya. Saya. Cuma aku darani salah ratrimo, mau Wong seneng wong ganteng kok salah. <laughs> Kalau nama itu ya lucu. Yang seneng tua ya salah. Wong mau balik top pakai kok seneng mau balik lokal lo lah. Jadi Julevo itu ya tak agak cah mau seneng mau ganteng kok rawol oleh. Sunda kok dilarang. Ah dadi dia ora trimo. Mulane salam asami ati makrihina asarat ibadina wa atat lahunna mutakawwat atas kelawa hidatin min guna apa? sikin. Kau ratri. trimo. itu harus seru dua orang. Saya oleh. Tapi baru nanti hisap lagi bunga-bunga. Sebelum orang itu. ya jadi nabi itu nggak boleh tidak terkonfirmasi karena nggak ingin jadi uh, sangkaan meskipun ngalami dituduh tapi tetap sampai apa terkonfirmasi. Mulane terus Nabi Yusuf ngendikan dalika iya. utawi dadi maknane ngene dalika utawi mengkono-mengkono ikroru Zulaikha, nama? Ikroru Ikraru nak sing rayu di ini orang aku. Iku liyak lama. Supaya ngerti sopo Malik atau Kitfir mau sing ini bojone impotan ya cari cerita-cerita ya. Mau <laughs> iso roh iku. <laughs> Sing mriksa ya balik cerita kan enak. jadi iya, kok ku wali, di bojo. Iya. Aku kurang balik aku kata gak tuh. Aku sih mau ngalih merah krungu itu Aku yang moco neng kitab yang moco Mas. Kabar-kabar ngono yang moco Tapi aku kan ngerti wong aku ngalim iki riwayat itu ifal Taora ora mardut ta ora kan bulet wong alim kan macam-macam. Iki israelia Taora kan mikir. Nah, balik kan gak menarik cerita ceritanya. Mulane sok ben paling dihisap Nabi Ayub. Nabi Ayub masih dari gudikan dikukur dewa. Ya, Rewen sampai setan dari terus. Itu kasus itu. Ya. Dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah cerita itu makjubah makdubah doa, Tapi kucing sing payu didramatisasi. Yo jelas orang disunahkan kan jelas baca izun fi haqqihim min arati bi ghairi naqsin fil mar. Jadi Nabi Ayub ora ya loro tapi sithik ngono. Kan? <laughs> Ora Nabi watuk nganti geger. <laughs> tanggone ra iso turu ora itu Itu vivit marodi loro sing siti kau oleh budikan nganti nganggo kreweng kau, oleh. terpaksa ya Siti, gue syarat nak nabi ku aradul basari. Wis jelas waza izun bagi min arodi, biwi rina sing Sing orang ngurangi derajatnya nabi ka khofihil marodi kayak loro sing kau Ora oleh nabi kok Men Nabi Ayub piye aku dadi ngono. Sembrono. Ya, tapi ku sing payu. Tapi tenang ya, Nabi ku akeh sepurane. Mau angker buat terang no, niku, kalau niku dak, damel musola. Nah terus piye hubungannya nggih butuh biaya ya. Sebelum kau di sepuro. Tapi jelas nih kita paling sunnah itu wa amma kisoto ayub sing sampai ngono-ngono itu famak berubah cara ahli sunnah itu. Ya, tapi ya itu tadi itu sekadung tersebar. Ya wes kene iya kene sing dadi wong alim ngalah. Akhirnya ya. Kulo bolak-balik nak ana di pengajian nak kiai ini cerita ngono. Piye batin tapi wis piye. Jadi bapak bebas, rumah atau bapak goblok. Dibuka bodoh dia. Malah kayak aku barang sunatan ya rapati nekani itu Siji yo ya, mari Betul kan Mas? Mari meriang. Loro malah dosa. Oh meriang mas itu. Meriang. Lalu mas ini kepengen dengan pengajian, kadang ya kesaake, tapi wabeng balik ke kawasan itu mesti seneng keluar teko. Ya saya sampai aja dah teko kadang-kadang deh. Gak ada rata kol ya, gue itu halnya juga nih, aku rata kol. Angkot balawan terus kola taala wa gharat humul hayatud dunya. Jadi ini gue memastikan nak syahidna ala anfusina wawune gue ramelo ataf neng nawa syahidna ala anfusina tapi qala ta'ala mustanifan eh, sebagai kalam sing istinaf wa mereka itu saiki ngakoni nak sesat tapi hakikate mereka wis kadung wa gharrat humul hayatud dunya wa gharrat lan nipu ing wong akeh wal hayatud dunya pengurban dunya falam yu'min mongko ora iman sapa wong akeh wa lan nyekseni sapa wong akeh ala anfusihim annahum kanu kafirin pada akhirnya mereka bersaksi atas diri mereka sendiri bahwa hakikat mereka adalah orang yang kafir iku no nak wong kafir zaman ning dunia. iku yang nganggep mukmin. Makanya kita ngadepi agama iku bingung. Wong Kristen nak darani ya domba duba sing tersesat. iya jajal. Iya, iya. Yo kowe ora usah kaget, mereka mereka ngaku nak kafir wis sakwise tengah akhirat. jadi bahasa itu ala anzim annahum kanu kafirin, tapi mereka ning dunia yang ngaku cara keyakinane kubu sebelah kowe saiki kafir ta mukmin. Kafir ya, nyekal-nyekal patok macam-macam. ya sebenarnya yang akhirat bos opo sih mukmin kafir ya raro mengenai kudu kue mukmin di sini-sini uang neng dunia mesti kafir-kafir, oh, jebule kafir tenan. Ya, kowe kok sampai ngalami ngono. Paham ya? Wes ning donya di kafir-kafir, oh, jebule akhirat kafir tenan. Kok sampai. Yo tak warai yo geman kowe. Yo ayo. Siap. Orang repot, jebule tenan wae ya, ya ora wae. Loro, loro tenan. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dari kau temong kono kabae irsalu rusul iku an. Alam yakun, alamu telam muqaddaratun iku muqaddar bayam kofa eli anna. Alamu muqaddarah lam sing li anak. eli anna ngono Imam Suyuti bayam kofa khaffafa li anna dari Imam Suyuti an eli an lam di Kira-kira. Kira-kira. Yes, ta. Gak melok ngarang. Ngono iki kira-kira no. Yo. Allahmu muqaddaratun wa yati'an mukhaffafatun ay minas sakila ay li li annahu eh, krono sak temne kelakuan e annahu e li annahu lam yakun ora ana sapa buka pengiran sira iku muhli kalkura iku zat sing rusak satu daerah bidulmin sebab dolim minha sanging Korea alam yakun rabbuka mujidul min miha wa wa kok minha alam yakun iku gara-gara minha malah wa alu halu utawi Semang suci ada ngono ngono jadi rasa minha malah enak wa alu utawi peduke ahlul Korea ya ku kafiluna ala elam yursil ilaihim rasulan tegese orang utus sapa wa taala lam yursil ilaihim rasulan rasulan apa rasulun Hah? Ayo ngasih sing rasulan Oh Iya, iya, Rasulun. Ya, sing rong ngene naskah itu. Rasulun rasulan. Rasulan. Wem Rasulun. Rasulan. Wem nih. Wem. Rasulan. Rasulan. Oh, ada ning ngene iki to ya wis akhirnya. Nah ilmu ku cukup gue analisis iku mas. Dadi nak Rasulun ngene lam yursal tegese ora den utusno ilahi mari ahli Korea sapa? Rasulun. Nak Rasulan ya lam yursil orang utus sapa apa ilaihim? Rasulan. Nah, kiai ini ulama cukup. Lu mau coba ngono cek cukup ilmu ini cek cukup. Lagi ini balik boh, cukup cukup cukup ya, cek cek cukup ngaji bolak balik. Cukup, cukup ya, cukup. cukup mana? Ya orang sing rasulan. Wonten. Wonten. Rasulun. Nah, ya anak sing rasulun lam yursal ilaihim rasulun. Nah, rasulan lam yursil ilaihim sudah pinter kok cah TP terus diolah wali fulan mesti taman itu pendidikan angger ngaji rak TP iki mereka ngaji itu dari dawe nabi oh jadi apa riyadul jannah itu apa taman taman swarga gon belajar berarti apa taman TPG berarti Taman Pendidikan iya, nah, Al-Qur'an. Ora tersinggung mergo. <laughs> mau nanti tersinggung tua-tua brewok darane. Ya iya tempat pendidikan Dewi Nabi. Rodo. Berarti koneng. neng Taman. Rodo Taman. Ya berarti TPG Taman Pendidikan Pendidikan Quran. Lam yursil tegese ora ngutus sapa wa taala ilahi maring para ahlil koryah napa rasulan ing ya, rasul nak diwaca rasulan berarti lam yursal tegese ora kautusno ilaihi maring napa ahli kuro, sapa rasul Juga kan jelasan sapa rasul maring ahli kuro. maksudnya ngeten Dewi pangeran saya tidak akan menghancurkan satu kaum hanya berdasar mereka zalim itu tidak tapi berdasar sudah ada rasul kemudian mereka tetap dolim tapi kalau ada dolim tok tanpa ada rasul tidak, tidak. disiksa mereka cara Allah lu ngaku orang anda kok tak Sesto, Dong ya? Iya. Nah, ada pinter. Ya, Sengaji. Alhamdulillah. Subuh tapi gue jalan ngalor midun. Keren ya, mas, zaman gini orang ngomong kitab bahasa Arab. Kadang nih kota terjemah jadi ya kiai yo. Kene gue jalan sak usumine. Uang enggak tuh ayo. Yo wis Just, Jos. Asik kiai tiga-tiga sawi wah sayang lin darajatum mimma amil. walikul lin niku kedue saben-saben suci. Iki minal amila ini apa amilin ya? Karo kata apa? Amilin tak amilin? Oke saya uni-unimu. Nah, minat anak anak ini mau amilan di dua kubu. Jadi ono amilu syari, ono amilu khairi. Semua dari amilul khairi maupun amilul syari akan dapat darajatnya sendiri. Nah, walikul nal amilin dari sekian para pelaku darajatun untuk piro-piro derajat mana nih jaza untuk sintok tiwales maksudnya Imam Suyuti ini itu darajat itu kan konotasinya sesuatu yang baik mosok fa'ilu syari untuk nopo darajat darajat melane digenti jaza raro dari pikirannya mau fasir kok dadi dene iku kuatir mosok fa'ilu syari kok untuk darajat akhirnya digenti jaza orang Imam Suyuti Nenek, kita, jago pernah Ham Cuma ya paham benar Cara radit terakhir ya paham benar Oh no neng masih itu. Nenek kita ya. Maksudnya nenek kita ini dianggap nggak paham, nggak paham. Cuma tenan. Repot masih itu. Kayak ulan tak hatus ini, ulan nanti. Kalau wani ulan tafsir jalalan itu ono sebab. Kue kasut ya kena. Wong hmm, temu ya orang pengaruh ya. Kula tahu sih sinau khatam jalalan urut. Urut Lho tak kata itu. Ku terakhir kalau ngipi dijak makmum Imam Suyuti. Semenjak kalau mau di mau jalalan. Nah, berong tahu di sahno mek mualif. Lu dia ngerti kan bahasa Arab. Mesti sorry tenan sak wajah ya semata ya mata um Mesir. Digandeng dengan makmum. Jadi usah kalau mau jalalan ini usah. Sah sah dan meyakinkan. <laughs> Jadi kayak itu mas, kayak persidangan mas, secara sah dan meyakinkan. No no. Kau ya sah, rumah gue pidato kan milah sing gampang-gampang loh. Sing dilimet tinggal. Tak wajar. Kau ya. luhu jaza untuk fi abi dalik mayukol inat darojat biljim ditoyin. Fajar babi anal murad bidarojat al jaza. Imam Suyuti kono kono. Artinya gini ya paham ora usah ngono. Gak aku sing debat itu minal amilin pak amilin ya, enak dia. Ya? Nah Nak kula cara kon milih, cara ketemu Imam Suyuti aku corong sorogan dengar ngarepe beliau tak waca minal amilin. Eh amilu syari. amil. Cara kulo ngaji, tapi karo kata guru-guru Amilin. Tapi nak amilin lucu kulin pak amilin. Kulin itu kan dua kubu. Iya. Lah ya kulin kan satu dari dua kan? Lah dua itu amilu sari. Gue rata mikir ono tuh, rata. Ayo mila amilin pak milen, Jangan amilin. Kan? Oh ya. Iya. Cari apa sih? Galak gak dorang kulen kok amilin. Nah, ya normalnya kan kulen satu dari dua. Dua. Gak tuh, ya amilin ya mesti bener ya, maksudnya karuan bener kan, mau resiko semua dari para pelaku itu akan dapat orang dapat balasan misalnya ya apa sem, satu dari dua dua kubu amil usari amil nanti ibu nih harokat harokatan apa amilin tak amil apa mas apa ngaji mu mas balik balik tidak boleh Amilin apa amilin? Amilin, amilin. Wong bima ami itu ane apa? Min khairin wasarin. Eh terus ane jalan bima ami itu terus min khairin wasarin. tahu bener aku saja, tapi ya sanut-sanut wong akeh. Jamin al aminin ya. Anut ya, anut ya. Sing waras ngalah kok, sing tua ngalah. Gak terusannya bu? Min khairin berarti apa? Ambilin. Ya ora ora ora ambilin ambilin. Oh, ora melayu wae no. Kok sampean tak latih pinter ngono to. Kula mboten mboten gadah pilihan. Cuma ngerti ben ngerti nek ilmu ku akeh timbang kowe. Kowe kan duel ilmu kok sitok amilin ya amilin, gak tau mikir kok. Gak tau mikir amilin. Amilin wa amilin. Nah amilin kan dan semua dari pelaku baik dan semuanya akan dapat balasan, balasan. sesuai amal masing-masing min khairin. Enak nih. Amil khairin. Amil Ya, samilin ya milin. Melo wong akeh. Jadi alaikum bil jamaah wa man sadda. Direbut wong sakmene akeh kuwi ora. Berat, Mas. Berat. Berat. Wali nanti gede sampe si minal amilina saking sapa wae sing nglakoni apa wae. Nah, minal amilan saking amilil khairi wan amilis syari darujatin utawi untuk pewalesan. Jazaun tegese untuk pewalesan mimma sanging opoe ya, amilu kang lakoni sopo wong akeh min khairin sanging berarti khairin amilul khairi nak sarin amilul nah, syarri amilul khairi bi amilul syarri bahasa arabe ayo bayi bayi <laughs> Yo gak gak amin dan amin. Mungkin yo ndak rasa rasa betul nanti. Mana kok mana kok tersinggung biasa. Amilin yo. Amilin yo. Amilin yo kena, ambilin yo kena. Aku yakin pangeran tidak menyoalin. Cuma umpama Imam Suyuti sugeng, aku dikonsorokan. Ikrok ya ba maca minal amilin. Nah Imam nyalah no. ya gampang kok tak ganti amilin orang cuma kue tak warai, nak no amin, ya tak warai. Amin. Nah selama ini kan kue raro, romo amili, materi mau nasi salah no, serai jawab. Tak warai, ya. nak amili di salah no ya ganti. Kayak zaman store Quran itu mas, store Quran kan yang surat apa? Surat Yusuf, kan ada yang falam mada, dua yang sing walama, kan bedanya mau wawu bela. Cara jago zaman itu Gampang Gus rasa lo angker falama salano genti walama. Wong pilihane mulu tok. Kan surat Yusuf kan ana falama walama. Lah ya orang sing falama aja, ana sing falama. Jan pangeran oleh gawe surat Yusuf wis koyo ngono tadi. angker falama walama. Mong pilihane mulu. Ya sini kafe tuh ya bling-bling. Tegale di solo Mas. Inna rabbaka hakimun alim kok salah ya alim. Hakim salah nek alimun hakim salah ya. Jadi muling-muling ngene bocah-bocah. Wis ngerti. Iya, tak walu dak kopi kok salah we basi. Ulane ketara Mas. Akhirnya nak simaan udah mawur perkara niku. Kan zaman apalis gak tetep. Zaman apalis ra tetep ya mas Inna rabbaka hakimun an salah nek antas terus diganti. Mulane kasus latihan ngapal itu kasus nyata. Ono pondok amatir cek latihan kan imam itu palem wawa ma tak malu na kopir. mamu ratri mau basir <laughs> sing jes telu lho ayat Jus loro apa telu sing ayat watu kum. antaku na lahu jannatun nakhil wa ala bi tajri minta tahti al ara lahu fiha min kulli imame iku muni kopir. makmu melinge basir bantah-bantah <laughs> imam yo mau kalah kan yo isen imam mau. <laughs> ini imam iku wawa ma tak malu na kopir. mamu gak terima basir padha balik mas Saya gak terima Saya, eh dulu Quran jadi spontan pas traweh. ya itu batal lho. Lho nak semaan gak masalah sholat Salat. Ya? masalah. yang mati itu jasad roh itu tidak pernah karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar. Dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan kayak cerita kejawen nak malam apa mulai terus neng kamarnya kayak rokok mergo zaman yang dunia seneng rokok raya rokok ewes kehalangcong cung wis di rokok mbahmu ono kadang tiga gemblong jari senengane bayi bareng cokot tikus jadi bayi semula lah itu yang lah kalau itu gak terima bid'ah <laughs> kang itu ngawur tenan lah itu daerah-daerah tertentu ke, ke atas yang ngatain itu lah nak seneng anem dhuwit yo dua nih kamu agar dua ilang jadi wes tujuh bayi lah nah itu buat enten sanate makanya roh itu nggak pernah selesai didiskusikan ulama ya terus ketika ngendikane para ulama tafsir ketika ngendikane para ulama tafsir niku taruhan pertama lafat niku hakikat hakikat iku yo ya hakikat nah, misalnya urip iku yo ya ambekan <laughs> urip niku ambekan mati iku mandek ambekane kita tak koi misalnya tarifnya mati kuwi ora urip apa orang ambekan Mboten jawab lho, ora sampean tak latih ilmu mantek. Sing diarani mati niku cara ilmu mantek ya didul hayat, angger gak urip ya mati. Terus salah mati ku. Nak cara medis iku misale napa jantunge berhenti tapi detak napa jantung utawi napa niku berhenti. Kemudian agama, ini ruang tenan gitu. Agama itu menyisakan satu fakta yang nggak terbantahkan oleh siapapun. Gini misalnya begini sampean saya tanya orang itu kalau mati itu karena apa rohnya dicabut kan rohnya dicabut dicabut terus disebut mati lalu yang mati itu apa rohnya apa jasadnya jasadnya karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa berarti nyawa itu tidak bisa mati karena nyawa itu ada di tubuh kita ketika diambil kita mati berarti roh kita sendiri tidak ikut mati sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa salu naka anir ruh kolir ruhu min amri robbi. Jadi ini penting kolatorakan Sebab niku Biar ya orang mati. Makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya tidak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf fisik kita ini problem gara-gara kita punya fisik, kita jadi goblok. Nganggap duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting, surip segera penting-penting cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa karena yang kita kita penting ternyata ndak penting. Misalnya begini, nanti sampean akan tahu makna ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke kita goblok dulu ya, Nggih, pokoknya latihan goblok sih, engkau bar goblok terus pinter. Engkau gobloknya gak masalah, sementing ini pokoknya latihan sih. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Misalnya orang benar terus ya tahu benar Sama tak beda ya, uang mati itu berarti dicabut rohnya, terus roh sendiri mati ndak. Enggak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Enggak. Sehingga istilahnya Allah orang yang mati syahid ya enggak mati, para nabi ya enggak mati. Sebetulnya kita pun yang fasek itu ya enggak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak iso berkeliaran. Beda nak para nabi iso jalan-jalan. Mulane masyur Kanjeng Nabi ngendikan ketika beliau mau mau kapundut itu sahabat mau nangis jadi Nabi malah dawe ringan ya. Malah ape, cung aku nak mati jadi. Kok gitu ya Rasulullah? Masyur itu hadisnya itu hayati yo ya khairun lakum wa mati ya khairul lakum aku mati yo ya apik urip yo ya apik. Wa amma hayati fali asunna lakum asunna aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa anda tiru ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib tadi, nopo perilaku nopo perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah. Ya malah penak aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok kue jadi Nabi. Nak kelakuan ape, aku muji pangeran. Nak kelakuan elek wong aku sebagai para pangeran tak jaluk no sepuro. Mane ndak blekem terus no ae mergo selain itu bakat ya ana sing njaluk ana napa? Sepuro. Lah prop sakjane kowe lah ya urip. Kowe misale mati saiki lah ya urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Berarti dulu malaikat terus wow, panjang no. Mulane sampai butuh napa? Atakoh kubro apa nak cara mriki sing diwacana kulhu ping akeh apa? Napa cara mriki? Apa Enggak cara mriki lho. Fida, fida. Nah cara bahasa kita kok atak kok? Tapi lagi fida. Beneran mlebu rokok, apa beneran mlebu Eh? Maksudnya beneran mlebu rokok atau beneran gak mlebu Lewung jelas mlebu rokok, kok istri Vida. Berarti SPD banget nak mlebu rokok. <laughs> Saking yakinnya nganti apa? vida. fida itu nak tentang kitab kitab ini madzhab Malik ya. Jadi sampai nojo ini bid'ah sih. Memang dalam madzhab Imam Malik itu ada atakoh kubro. Atakoh itu merdeka no mayit utawi tiang sangking rokok. Itu dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu dua belas ribu kulhu. Terus di Indonesia malah meningkat jadi seratus ribu ya. Wah itu bagus itu peningkatan itu. <laughs> Saya mau coba nanti beli ngoran gegem itu. Nah sing anake jagunge diitung sitok-sitok, nah sing wong liya kerawu is. Kula bolak-balik diundang ra tau teko, perkara niku wis ketoke ra meyakinkan grup kerawuk di Nah, itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal berarti ya masih menerima doa kita, masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'rod Rasulullah ketika Mi'rod itu di semua hadis soheh, seolah lagi di semua hadis soheh. Nabi itu ketemu para nabi ndak? Ketemu. Karena bagi Allah nggak masalah. Ya masih punya sentimen. Ya, ya layaknya orang hidup. Ya ono sentimen. Berhubung Nabi ya kasut, hasut. Ya tuh sentimen. Nabi Muhammad tuh ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam Nah, Saya ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Mereka cari bedo madhab, cari tadi cari ulama ya lucu. Nabi Muhammad kenapa orang ketemu Nabi Nuh cari bedo madhab, cari tadi Enggak, nggak perlu. Karena kalau Nabi Nuh itu madhabnya nak orang fasek didongakno mati celaka mencet. Nah Nabi Muhammad orang fasek orang disepuh sepuro berhubung beda masalah maslahatnya ora ketemu jadi jadi jadi ulama tapi maksudnya nebak-nebak orang kok itu kan Kanjeng Nabi nopo yang karuan dawuh Nabi itu begini sampean tak ceritani ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus yang mujmalah ya Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam. kok nggak ada sentimen, masyur itu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rokaat Nabi Ibrahim diam padahal mengikuti Ibrahim ya Ibrahim paling tinggi di langit 6 Musa 5 harusnya kan Ibrahim komen tapi Ibrahim bukan komen ya ora ya wae bar munggah ke langit ya tenange Nabi Ibrahim kandani sonopo wajibnya salat seket ya Nabi Ibrahim ya mantuk-mantuk ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus itu dipikir jadi tidak perlu dikomen Nabi Musa komen dan itu melecehkan kita apa umat, sholat seket <laughs> umatku yang bener wae ora kuat kok umat <laughs> seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat cara aku jadi Nabi Muhammad Muhammad itu Nabi yang meskipun Abdulul Khalki tapi kan junior ya bantah cara kula Nabi ini tak bantah beda umat mbak umatku <laughs> tapi Nabi Muhammad itu gak seneng debat tuh karena punya akhlak ya cara Nabi ini kue ngawur umatku coba padak no Nabi, Nabi Musa jelas ngendikan umatku era kuat apa meneh umatem. Seakan-akan kan karena umat dia agak kuat, selainnya pasti lebih nggak kuat. Padahal tidak juga. Mulane kalau seneng tuh saya Itali di Zainal Abidin, sholat setino saya urokaat. Berarti ben Nabi Musa ketok keliru nih, jadi sopo saya keterakaat rakuat. Aku di umat Ali Zainal Abidin sedino saya urokaat. Kalau gini nate sholat setino tolong atas rokaat, pisanlah tahu Paling kan ketemu Nabi Musa kula nate. Tapi yo mau tahu tok aja kon terus. Lho itu kiang-kiang kuno nak Ramadan cek kuat lho ya. Terawih kan wis piro? 33 ya. Iku nak sing waras bengi cek tahajud piro? Enggak 33 tahajude tahajud standar piro to? 12 kok dua wah, amatir. <laughs> wah. Kowe wis gak murahan tenan, Kang. Tahajud itu standar piro to? telulas kang telulas itu tahajud rolas witire sito utawa tahajud sepuluh witire telulas kafir riwayat itu rolas kang rolas witire sito berarti telulas berarti telulik guys kayak rompulah sih rompulah ambek telulas guys tiga tiga tambah pitulas rokaat pinten mohon sekat kan sholat lima waktu kan pitulas rokaat. Engkau nasi wis rodok kiai kan kau beliah bak dia Asal lo coba diasar lo. loh. <laughs> Wis saya ket sembrono ya. Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya. Tapi Nabi Muhammad nabi yang baik dia ini ora buatan kok terus gak terima guys meneng aja, no? Itu namanya sentimen ya boleh nabi sentimen boleh nabi juga manusia boleh boleh punya sentimen akhirnya dituruti nanti lima roka lima nopo lima waktu berarti kantor binten pitulas pitulas roka nah yang ada sentimen tuh begini lalu Nabi Musa aku nangis lalu Nabi Muhammad Semedun Nabi nangis aku ya pengiran mayub kika ya Musa sing nangis kue nangis nok kue popo ya Allah saya itu tidak mengira ada abdun ada abdun ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya. Dia tidak terima kelasnya dilewati. <laughs> Makanya Nabi ya karena punya roh, roh itu ada sentimen. Orang kaya koyok ana wali kutub ya ben kono wali-wali dewi, penting aku oleh ngerokok oleh. Kita kan tidak punya sentimen. Itu tidak baik dalam kehidupan orang kok tidak punya sentimen. Makanya Nabi Musa itu terkenal, Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimennya. Oh sering gerutu deh. Tapi lucunya pangeran gue seneng bek gerutune Nabi Musa dan itu nggak bisa ditiru, masyur itu. Karena ketika dia gerutu terus gitu, mau ngomong sendiri gerutu, khidda itu gerutu. Bahasa Arabnya khidda, khidda omongan sing tajam sing gerutu. Nabi Muhammad tanya sama Jibril, ya Jibril, kenapa Allah nggak tersinggung ketika Musa menggerutu terus? Jawab Jibril, Gua ya alam khidata, pangeran gue sapal mbek gayane dekne. Dadi yo ya dibarno. Dan itu tidak cerita Israiliyat, itu cerita-cerita yang masih di hadis sohe. Ini tidak cerita Israiliyat, cerita-cerita masih di hadis sohe. Makanya gerutu itu ya oleh brengkel itu ya oleh asal proporsional, brengkel itu ya oleh asal nopo proporsional. Yaiku siji syaratnya keyakin aku kekasih pangeran. Problemnya kan orang kekasih pengiran. Musa ku gak terimanan. Contoh paling masyur itu tadi. Musa kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabarin, kaum Kananiin, gini ku tiang-tiang putih. Kalau nandrang lagi kurang pokoknya bangsa Palestina. Tapi jarane Palestina bukan aniin, pokoknya angel, pokoknya kan aniin, coba. Gak usah diterjemah sensitif kamu tak kei Taurat bareng jari setelah kaum kan anjing ditaklukkan Nabi Musa sowan neng Turisina Turisina itu gunung ini ku mulai Jordan ngantos kawasan Mesir wis pol gede nih niku penge sinten Nabi Musa ngajak waktara Musa qaumahu rojulal rajulal limiqatina 70 orang pilihan ya cara kene ya, santri pilihan kiai pilihan dijak Pokoknya singkat cerita Nabi Musa mojok sebab piye umat umi piye pokoknya terus gue Taurat umatnya sing pitung pulau wong brengkel lan nukmina hatta narawaha napa jaro kok enak sampean mojok dhewe terus muni ketemu pangeran kita ndak bisa percaya kalau nggak melihat Allah sendiri gentenan pangeran sing tersinggung wong ora nabi kok kecangkeman jaluk koyok nabi ora levelnya jaluk ora pangeran ya, terus akhirnya samber berdek mati pokoknya. Barang mati Nabi Musa <laughs> malah lucu. Ya Allah. Tiang pitung pulau tak jak kon dadi seksi. Nak jenengan mate ini terus seksi nih sinten. Sepudi jenengan <laughs> kudu diuripno. Akhirnya pengiran diuripno. Perkara ini dikomplain <laughs> Nabi Musa. Jadi Nabi sering geremang sering komplain pangeran Nabi Musa. Tapi pangeran seneng wong kekasih, yes, bener wae. Mulane uang penting jadi kekasih pangeran sih. Engkau keliru-keliru ku bener wae. Tapi nak kekasih <laughs> bener wae ya salah musuh. Wis pidato pengajian nak siar Islam, tapi nak kekasih ya disalahno wae pangeran. Ono wali nak salat iku ora tau kok jero masjid. Iku wali. Padha mek sing sof awal. Sing sof awal gak trimo salate ning jopo kok. Wali, ya kok dhuwur. Ditakoi, kena nopo jinan kok wali padahal nak salat kok guri kok jopo jare. Aku iku isin sowan pangeran gue ngarep mergo aku iku akeh. Baru kayak sopan rawani kok ngarep iku ngrasa. Jadi sing seneng sofawal ya wong PD-PD. <laughs> Tapi aja nut iki ilmu aja nut. <laughs> Ngono terus ke muni sofawal gak sunat. Dari Gus Bawo oh, sesat kayak ngomong ngono. Sembrono. Maksudnya kabeh ono ana nih. Nanti kalau nak sholat gue gurih ya ana nih. Cuma mergo nak kok ngarep imame ya dredeg faktor ya yo no wali mergo sholat kok guri. ini astaghfi minawwah iki isin mbek pangeran. Nah aku sing atadan nasubi dzunub aku iki urung bersih kok sholat kok. Ngar. Mane wong ngaji ku ya bolak-balik aja kok mau ngaji. Afdol paling soft paling apik soft awal. Terus maksa soft awal mau soft guri iku ya ilmu. Engko guri iku ya ilmu. Sing ra ono ilmune iku ora jamaah, iku ra ono ilmune. Nek <laughs> ora ono napa? Ilmune blas iku. Jadi wali ku yo ya macam-macam. Paham ya? Terus Nabi Musa niku nak ndonga niku ya ora karu-karuan, cara kita anut ya ora karu-karuan, tapi Nabi kekasih pangeran ya Atuh liku Nabi ma fa'ala sufaha minna. Jadi ya sedurunge Rabbi law syi'ta ahlak tahum min qablu wa iya. Nak mereka jenengan sambar bledek perkarane salah, menisan kula dadi gak nabi-nabinan. Jadi nabi ora di wong andalan. Nak menisan mana pateni iki kula menisan pateni dadi terus bar gak nabi-nabinan. Terus terus atuh liku nabi ma fa'ala sufaha kalau Karo dene wong tiang goblok liru jinan pertimbang no. Barno ampun wong goblok kae. Lah iku sing tak anut, mulane wong goblok ku barno ae wong. <laughs> wong goblok kok dipertimbang. Ana wong ngomong pahpo keliru ben kono wong goblok. Nah cara Nabi Musa iku atuh likuna bima fa'ala sufaha uminna atuh liko notong rusak panjenengan nak ing kita bima fa'alas sufaha unapa minna jadi melanda jogeman gitu yang niku sok pinter ke pangeran itu cara pandang itu apa ya sering di luar dugaan kita Nabi Musa sing koyok ngono yo ya kekasih pangeran dal gremeng terus. Tapi baru kaya Nabi kekasih pangeran gremeng wae dadi rahmat. Mosok Nabi Muhammad sholat saya rokaat di sudos limo nganti ping songo. wah kabeh riwayat nganti ping songo. Mereka pangeran nyudane ya mau limo, papat limo, di sudo limo neh patang pulau. Pas nganti songo itu patang pulau limo. Lu pas karek limo Nabi Musa lah cek usul kon neh. Wah itu cara kesampaian jos tenan. jadi <laughs> sekarang limo kan batang kan seket mari Mustofa reso matematika beta takoi. koi seket dikurangi lima peng songo kare biro bus lo yo iya, seket peng lima kan lima peng sepuluh kan seket berarti nak peng songo ibu cek lu cek lima lah <laughs> kok katut Mustafa seket di sudah lima lima peng songo kare robus. kare lima lah tapi Muhammad tuh bolak balik peng songo mereka mau disudoni pangeran ya mau lah terakhir limau. itu Nabi Musa matur nah itu pangeran Dawu itu jadi Nabi Musa ijo ije kuat matem <laughs> jona keringanan terus Nabi Muhammad oh itu si isin muka lima ada <laughs> lima terus mana kan ente lah itu sing kula usul iku kudu betul mestinya menisan apa ya tapi nak menisan kan ya lucu kalau kalau bumi diugano ben nampa salat jebule ra sida kan ya, malah malah ra karu-karuan kan jadi ben sampean ngerti melane mbon niku nggih urip iku jawab malih urip iku ora mati makanya nggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit meskipun ada yang mengkritik tahlil mengkritik mitung dinani mayit oke nggak apa-apa ada yang kritik bagus bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa nggak sampai mayat itu ndak ada dalam firqah ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kefiahnya, misalnya kefiah tahlil itu bid'ah, nggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa nggak sampai mayat itu salah besar, karena ndak ada firqah pun di seluruh dunia, termasuk bin Bas sekalipun yang meyakini doa itu nggak sampai mayat. Semuanya itu sepakat sampai mayat karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad kabeh dungo, Rabbana ufirli wali walidaya saat terusnya walil mu'minin. Wastagfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ada dungo, Allahumma ighfir lahu wa afi wa afwanu. Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu tidak pernah mati. Karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar. Dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam karena dia hidup Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan kayak cerita kejawen nak malam apa mulai terus neng kamar e dikai rokok mergo zaman yang dunia seneng rokok raya rokok ewes kalang cung wis diumbuk di rokok bamu, ono kadang dikai gemblong seneng aneh bayi bareng cokot tikus cari bayi semula mulai lah itu yang lah kalau itu gak terima bid'ah kange iku ngawur tenan aku daerah-daerah tertentu gak ke atas ngoten niku lah nak seneng dua, dua yo i dua, nih kamu Agar dua hilang jadi wes tujuh bayi lah nek iku mboten sanate. Makanya roh itu nggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ada mengatakan roh itu apa, ada mengatakan roh apa. Tapi apapun itu istilah Quran memang roh itu tidak makhluk. Disebut kulir rohu min amri robbi. Itu kan jelimet sudah. Jadi begini kalau terang, no. tapi aja salah paham. No. Allah itu punya dua istilah. Ada ala lahul kholku wal amru. Ada kholku kayak langit bumi yang fisik itu kholku. Ada amr. Makanya istilahnya Quran itu ala lahul kholku wal amr. Ada kholku, ada amr. Dan roh itu kategorinya ada kholku tapi amr. Itu disebut kulir ruhu min amri rabbi Amr itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup untuk memahami amr. Fisik lah carane memahami piye Gus? Yo ya gampang, riwayahe yo ya paham. Nek wae paham aja peksa. Paham. Carane piye yo ya mati. Nah, dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh. Nah, ini yang Nabi kadang ngendikan anna suniyamun wa idza matu intabahu. Manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur. Nanti kalau mati baru bangun, ngelilir intabahu bangun. Contoh gampang begini, ini contoh paling gampang. Saya ini bahak nganggep duitku penting Pemenang sesuk waya bayar anak mondok, bayar SPP, suaya macam-macam. Nganggep duit itu penting. Oke, besok saya butuh uang satu juta, saya nganggep uang itu penting. Ternyata di loh mahfud saya ditektir nanti itu mati, jam 11 mati. Atau andekan anak saya nggak bayar satu juta terus dikeluarkan dari sekolah, cara Allah ya penting. Asal cek sekolah ya masalah. Kita nganggep masalah. Nggak kita keluar dikeluarkan dari sekolah kita nganggep Isolai cara Allah masalah. Asal tetap solihah bagi Allah kan tidak masalah. Sesuatu yang nggak masalah kita anggap masalah. Bareng kue mati tenan ngerti anak miku gara-gara sholat limang waktu ditulis min ahli jannah orang no syarat sekolah atau orang sekolah akhirnya kena akhirat ngerti jebule sekolah itu gak penting tapi ojo terus nol ya mau cerita naik mati kue ngerti kue saya nganggap sujud tidak penting ini koyok notol ayam sarset sarset terus bar tapi nak ngitung duit ra barbar. Tapi kowe sebenarnya nak mati ngerti diumumno pangeran. Wong sing seneng duit neraka. Sing seneng sujud swarga. Terus kowe sadar Gusti jebule penting sujud timbang duit. Mana ngandani nembe sakniki. Lho ngandani wis dhisik. Ngawur. <laughs> Neng Quran sing ono wakum minas sajidin kowe udah wong sujud aja dadi wong tukang golek duit sing akeh sing ngawur. Nah, dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh pinter masuk ben malah kira susah susah nak saya iki bodoh tak jamin sebenarnya nak mati ku mesti pinter mesti ku nasib pangeran tuh kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna aka ghitaaka fabasarukal yauma hadid saya saiki lali rapati roh ilmu tapi sebenarnya nak mati fakashafna angka aka tutup-tutup bodohmu tak hilang no jare pangeran fabasarukal yauma hadid kowe sok pin pinter hadid ku cerdas Makanya kamu tidak usah ke susu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter, kalau tak lamuna ilmal, pas to ilmal yakin, pas latarawun al jahim, pas pinter, pas wayai melebu neraka, lah itu perkara, disebut alhaqumut takasur hatta zurtumul makofi. Kalla sofa ta'alamun summa kalla tak ta'alamun terus kalla lau ta'lamuna ilmal yakin pas to ilmal yakin pas natarawun al jahim pas kowe dibuka pangeran lho iki lho hakikate uripem didelok sujud temuk sidik golek duwe akeh maca tasbih sidik, nak jiwagongan sewengi maca tasbih mok ping 3 ketokno kabeh mek pangeran kewangan kanca nganti direwangi umbal sak juta mok kangen kanca masa lalu ora tau kangen masjid diumbali sak juta lho kula nate lho ngekeki dhuwit masjid san ini dhuwit kek nang masjid aja. Anggep ae kangen masjid. Aku kadang kangen konco tak biaya sak juta, sekali-kali kangen masjid itu tak biaya. Ngiling-ngilingan. Mulane kula nu seneng umroh orang kok ora ora duit. Kangen Nabi tak biayalah lah likur juta. kadang kangen konco, kangen sing penting-penting, umpamane orang reuni bareng gue santri kok reuni bareng. <laughs> Aduh, kok cah SMA. <laughs> Iku sopir kok kabeh bebek pangeran. Tapi kalau orang Arab nol, jero-jero nol, senengannya kok gawe gawe mafum sing nggak terkendali. Tak kau nangkep kabar es krim yang gawe viral sing nggak bener. Ya. Makanya hidup ini masalah justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ya eling pangeran iku mergo iku sing mbok panen ning akhirat liyane iku ora ono gunane. Tapi rom iku sok ben iku fakasafna angka ghitaaka fa basarukal yauma hadi lan kula niku kadang ya kecewa ambek urip wis